Kedudukan sunnah fi syariati al-islamiyah. Kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Dan sunnah ada beberapa pengertian dan beberapa tinjauan. Kalau menurut bahasa as-sunnah filogohia as-sirah. Lihat di halaman satu ya. Wa at-tariqah. Secara bahasa sunnah itu adalah as-sirah perjalanan hidup wa atau cara hasanatan kanat au qabihatan baik jalan itu jalan yang baik ataupun jalan itu jalan yang buruk kalau secara bahasa dua-duanya bisa maka bid'ah pun kalau secara bahasa bisa yang baik ada yang buruk bid'ah secara bahasa yaitu asyai al-mukhtara ala ghairi misalin sabiq. Ini sesuatu yang baru yang gak ada contoh sebelumnya. Kalau ini arti bid'ah secara bahasa maka ada yang baik, ada yang buruk. Kufur secara bahasa artinya as-satru wat tagtiyah. Kufur secara bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Setiap tinjauan secara bahasa mesti ada yang baik, ada yang buruk. Gak bisa diartikan baik saja, gak bisa diartikan buruk saja. Kalau secara bahasa. Contoh nanti di sini ada hadis. Ya. Di situ ada hadis man sanna fil Islam sunatan hasanah. Lalu man sanna fil Islam sunatan sayyi'ah. Siapa yang memberi contoh dalam Islam contoh yang baik dan siapa yang memberi contoh dalam Islam contoh yang buruk. Jadi kalau secara bahasa arti ada yang baik ada yang buruk. Wahiyya ma'khudatun minas sunan wahiyya torik Diambil dari kata sunan yaitu torik atau jalan. Di dalam Al-Quran di sini Allah berfirman tentang sunnah secara bahasa. Yuridullahu liubayyina lakum wa yahdiyakum sunana. Atau ah, garis bawah. <laughs> Gak ada garis bawah ya. Eh? Gak ada kitabnya. Makanya ya lumayan lah. Walaupun ada PDF di HP lumayan. Antum fokus minimal. Atau minimal dalil-dalil yang gak sempat antum catat ada di PDF itu lumayan. Ya. Memang idealnya begitu. Idealnya dicetak, lalu antum pegang masing-masing, antum kasih harokat atau antum kasih fawaid. Ya, tapi tidak apa-apa lumayan. Ma la yatrukuhu kullu la yatrukuhu jullu. Ma la yadraku kulluhu la yatrukuhu julluhu. Kalaupun nggak dapat ya, semuanya tapi nggak ditinggalkan seluruhnya. Jadi Allah mengatakan yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum. Allah menginginkan, menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian sunnana jalan kehidupan. Nah, jadi sunnah itu maka bisa jadi kita katakan sunnahnya iblis, sunnahnya Yahudi, sunnahnya Nasara dan sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat sunnahnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau sunnah bisa baik bisa buruk kalau secara bahasa. Kalau di sini artinya jalan, ya. Ai taraiqahum alhamidah. Kalau dalam ayat sunnah yang baik apa yang buruk? Hah? Allah ingin menjelaskan, memberi petunjuk kepada kalian jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Baik apa buruk maksudnya? Baik. Itu jalan para anbiya. Ya. Baik. Kemudian ya kawan, <clears throat> kalau secara istilah maka sunnah ada dua makna. Yang pertama as-sunnah bima'na hal-am halaman dua dan yang kedua as-sunnah bima'na hal khas. Sunnah dengan makna umum dan yang kedua sunnah dengan makna khusus. Ya. Sunnah dengan makna umum artinya apa? Artinya dia syariat agama petunjuk Nabi. Itu sunnah dengan makna umum. Ya. Contoh Syekhul Islam mengatakan di sini di halaman 2, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. As-sunnatu hiya asy-syari'ah. Sunnah adalah syariat. Wa hiya ma syara'ahu Allah wa rasuluhu minad din yaitu apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan dari agama ini. Berarti sunnah ini dengan mana umum dia adalah agama yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Baik dalam urusan akidah ataupun dalam urusan ibadah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Lihat di halaman 3. Qala Al-Barbahari rahimahullah i'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatahiyal Islam. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Islam itu dia adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. La yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satunya kecuali harus dua-duanya ada. Ini Islam dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Maka inilah makna is, makna sunnah dengan makna umum. Dia adalah Islam itu sendiri agama itu sendiri, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah dengan arti syariat yang Allah dan Rasulnya syariatkan dalam agama kita ini. Maka inilah sunnah dengan makna yang yang umum para jemaah. Lalu buka halaman 4. Sekarang kita membahas sunnah bimakna hal khas. Sunnah dengan makna yang khusus. Ya. Sengaja ikhwan kita tidak baca semuanya kitab ini. Tapi kita ambil poin-poinnya karena tidak mungkin cukup waktu. Ini membutuhkan waktu 4 jam kalau baca kita selesai. 4 jam. Nanti sampai asar ya jemaah. Kita cukup ambil yang faedah-faedah penting kita bisa bahas. Taib. Halaman 4. Sekarang as-sunnah bima'na hal khas. Sunnah dengan mana yang khusus. Wa sunnatu laha itlaqu arba'. Sunnah dengan mana khusus memiliki empat penamaan. Ini ada hadiah nanti mungkin antum ditanya apa sunnah ya dengan makna umum. Lalu ada pertanyaan apa sunnah dengan makna khusus menurut fukoha misalnya. Pakai itu? Oh. Baik. Baik. Tes, tes. Belum nyampe? Tes. Kurang juga. Tes. Sudah kedengaran ibu-ibu? Baik. Sunnah dengan mana khusus, para ulama membagi kepada empat bagian. Al-Qismul Awal As-Sunnah Indal Fuqaha. Masih di halaman empat ya. Sunnah menurut ulama fikih. Wahia ma yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Setiap yang pelakunya diberi pahala karena dalam rangka menjalankan perintah dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Jadi kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah indal fuqaha. Al-qismu as-sunnah inda al-usuliyin. Halaman berikutnya. Apa arti sunnah menurut ulama usul? Perhatikan ya kawan. Kita mengenal ada kita mengenal ada lima poin ya tentang pembagian pembagian pembebanan syariat. Ada lima. Ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, dan ada mu, mubah. Nah, menurut ulama usul, diantaranya adalah sunnah. Apa itu sunnah? Kata mereka, ma'amara bihi syari' la ala wajil ilzam. Setiap yang diperintahkan agama Asyari, yakni pensyariat Allah dan Rasul maknanya. Setiap yang diperintah dengannya oleh agama ini yang la ala wajil ilzam. Yang tidak harus tidak harus dilakukan. Perintah agama tapi yang tidak harus dilakukan. Apa namanya? Sunnah. Ya. Jadi hukum taklifi ada lima. Hukum taklifi ada lima. Satu, wajib. Nah kalau wajib tinggal antum balikan dari sunnah ini. Ma amara syari ala wajhil ilzam. Kalau wajib. Setiap perintah agama yang harus yang harus dilakukan. Kalau sunnah, perintah agama yang tidak harus. Salat lima waktu, wajib atau sunnah? Wajib karena harus dilakukan. Salat duha, wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi Perintah ini berarti ada berapa macam? Perintah ada berapa macam berarti? Ada dua. Bisa wajib, bisa sunnah. Sekarang haram. Haram artinya kaitannya larangan. Manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Yang bisa nulis Arab, tulis Arabnya. Ma naha anhu asyari' Antum tinggal ngikutin ini aja bahasanya ma naha anhu asyari' ala wajhil ilzam setiap yang dilarang oleh agama yang harus harus apa aja mah harus dilakukan atau ditinggalkan Hah? larangan kan yang harus ditinggalkan berarti di bawahnya adalah makruh manaha anhu syari la ala wajhil ilzam kalau makruh setiap yang dilarang oleh agama namun namun apa? Hah? Tidak tidak harus ditinggalkan. Berarti larangan ada berapa? Hah? Wajib dua, eh, perintah dua, wajib dan sunnah. Kalau larangan juga dua, haram dan makruh. Berarti ada kaitan dengan perintah dan ada kaitan dengan larangan. Betul? Kaitan perintah dia bagi berapa? Dua. Wajib dan sunnah. Kaitannya dengan larangan ada berapa? Dua juga. Haram dan makruh. Nah sekarang ada yang tidak ada kaitan dengan perintah. Nggak ada kaitan dengan larangan. Apa itu? Mubah. Contohnya makan soto. Itu mubah. Tapi kalau makan wajib. Karena kalau tidak makan mati kita. Tapi kalau makan soto, apa makanan khas ini? Musi, Jagung musi. Nah itu hukumnya mubah. Karena tidak ada perintah, tidak ada pula larangan. Misalnya, Hurimat alaikum soto. Gak ada atau perintah ya kulu misalnya kulu soto la'allakum tuflihun misalnya makanlah soto supaya kalian bahagia nah, maka nggak ada perintah nggak ada larangan maka hukumnya mu mubah berarti pembahasan kita sunnah menurut ulama usul adalah dia yang lawannya dari wajib nama lainnya sunnah adalah mustahab Dicatat ya nanti ada pertanyaan barangkali. Nama lainnya dari sunnah menurut ulama usul ya. Mustahab. Maka boleh kita katakan solat duha itu mustahab. Solat duha itu sunnah menurut ulama usul. Yang ketiga nafilah. Yang keempat apa tadi sunnah mustahab. Sunnah mustahab nafilah. Yang keempat tatawur, tatawur. Ya. Sunnah, mustahab, nafilah, tatawur. Mandub. Mandub. Itu nama lainnya. Baik. Contoh perintah tapi tidak harus dilakukan apa? Contohnya? Hah? Apa contoh perintah tapi tidak harus dilakukan? Hah? Apa? Ya, belajar, Sholat duha. Baik, puasa contohnya? Puasa Daud, Senin Kamis banyak. Sekarang perintah tapi harus dilakukan. Apa namanya? Contohnya? Sholat lima waktu, puasa Ramadan. Nah, banyak perkara yang dikhilafkan ya seperti sholat id, Berkurban aja itu khilaf antara sunnah atau wajib. Namun yang kita katakan ijma ulama yang wajib-wajib saya contohnya sholat lima waktu. Sekarang larangan, setiap ini larang namun harus harus ditinggalkan. Apa contohnya? Zina. Setiap larangan tapi nggak harus ditinggalkan. Nah, makan bawang putih yang bau-bau. Kalau makan bawang putih sampai ke masjid dan mengganggu itu haram, bukan lagi makruh. Ini haram karena mengganggunya. Maka Nabi larang yang makan bawang lalu ke masjid. Oh enak ya malah dilarang enak. Eh, bukan enak, dihukum namanya itu. Dihukum jangan ke masjid. Dihukum. Maka kalau bagi Nabi makan yang seperti itu Nabi haram bagi dirinya dia tidak makan. Ini kekhususan beliau. Bagi kita makruh umatnya tapi bagi Nabi haram. Sama hanya tahajud. Jemaah. Tahajud bagi Nabi itu wajib. Tapi bagi umatnya tidak. Jadi ada hal-hal perbuatan Nabi, baik ibadah, yang khusus tidak untuk umatnya. Seperti puasa wisol, bagi Nabi boleh. Tapi umatnya boleh hanya sampai sahur. Artinya wisol itu puasa, maghrib itu nanti tidak buka ikhwan. Sampai berikutnya. Jadi 24 jam itu bagi Nabi boleh, bagi umatnya boleh hanya sampai sahur. Ya, nanti antum bukanya saat sahur. Jadi maghrib masih puasa tuh, isya puasa. Nanti sahur baru buka. Wisol bagi umat. Jadi dalam hal yang mubah, contohnya kawin, nikah. Bagi Nabi khusus empat. Eh, bagi Nabi boleh lebih dari empat. Ini khusus beliau. Dan antum haram mengikuti itiba. Maka itiba kepada Nabi yang menjadi khususan beliau haram bagi kita umatnya. Maka ada sahabat yang masuk Islam istrinya 10. Di jahiliyah ada istrinya 10, masuk Islam kata Nabi cerai. 6, sisakan 4. Disuruh milih 4 cuma. Ada kehususan-kehususan bagi Nabi. Contohnya cuma Nabi itu mengobati dengan meludahi. Ali bin Abi Thalib sakit mata diludahi oleh Nabi didoakan sembuh. Ini khususia beliau. Karena air ludah Nabi barokah. Tapi air ludah antum bakteria. bakteria, ya ikhwan. Maka jangan sok mengamalkan sunnah Nabi sini-sini. Kamu sakit mata sini-sini. Cuh, gitu Masya Allah. Antum siapa? Abu Bakar aja nggak pernah mempraktekan. Meludahi Umar. Umar meludahi Abu Hurairah misalnya. Termasuk Nabi menancapkan pelepah kurma yang dibagi dua di, di atas kubur. Ini kehususan beliau karena beliau tahu perkara gaib sebagian yang Allah beritahukan mayit sedang diazab maka selama belum kering Allah ringankan siksanya lah kalau kita main kias-kias saja taburkan bunga melati karena pelupa kurma nggak ada diganti dengan kembang melati ditaburkan ini kias ma'al fark, <laughs> kias yang tidak sahih tidak boleh kias seperti itu Baik jamaah jadi uh, mengikuti Nabi itu ada dawabitnya. Ya. Sebenarnya ini bahasan semalam. Jadi al kawaid fitibai sunnah atau kaid kawaid muhimmah fitibai sunnah. Kemudian yang ketiga as-sunnah inda al-muhadisin. Sunnah menurut ulama ahli hadis. Definisinya beda As-sunnah indal muhadisin apa di sini ikhwan? Nah, catat poinnya. Ma udhifa halaman berapa ini? Hah? Nah, lima. Ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang disandarkan kepada nabi min qaulin dari perkataan beliau au fi'lin atau perbuatan beliau au takririn atau persetujuan beliau Persetujuan terhadap apa ya kawan? Perkataan para sahabat atau perbuatan para sahabat. Mungkin enggak persetujuan Nabi ini kepada perkataan tabi'in atau perbuatan tabi'in? Mungkin tidak. Tidak mungkin lah. Karena tabi'in adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu Nabi, tapi hanya bertemu dengan para sahabat. Jadi tabi'in itu hanya murid-muridnya sahabat. Tidak pernah ketemu Nabi. Berarti Nabi memberikan takrir hanya kepada siapa? Yang segenerasi beliau, yaitu para sahabat. Dan disitulah mulianya para sahabat jemaah. Mereka itu mengambil ilmu langsung dari Nabi. Berkah oh subhanallah jemaah. Makanya ulama Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, mana yang Abdul Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebagian ahli bina mengkritikinya. Ya, Dikatakan macam-macam, nepotisme lah macam-macam. Utsman dikritik, oleh bid'ah. Mana yang afdal? Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan kedermawanannya, dikenal kepemimpinannya, bahkan dianggap seperti dia khalifah kelima. Saking adil, bijaksana, ketakwaannya. Pokoknya luar biasalah Umar bin Abdul Aziz bukan rakyat yang kenyang di zaman beliau menjadi khalifah, tapi Umar bin Abdul Aziz juga suka menaburkan makanan ya gandum dan yang semisal di lembah-lembah untuk burung-burung. Jadi bukan hanya manusia yang dikasih makan, sampai ditaburkannya yakni uh, gandum ya bur dan yang semisal supaya burung-burung bisa makan. Bijaksananya dan adil. Nah sekarang Umar siapa Muawiyah bin Yazid Dia seorang tabi'in. Bukan sahabat. Lalu siapa Muawiyah? Dia sahabat. Dalam hal fadilah keutamaan, bisa jadi mungkin Umar lebih abdul. Maka Abdullah bin Mubarak ditanya, siapa yang abdul? Ayuhumma abdul. Halwa Umar bin Abdul Aziz am Muawiyah bin Abi Sufyan? Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah menjawab, ah, kata beliau, lahabatu ramlin. Ya, sungguh sebutir debu dakhala fi min khari yani Muawiyah hina yusalli khalfa Rasulillah afdal min Umar bin Abdul Aziz. Sungguh katanya, sebutir debu yang masuk di lubang hidungnya Muawiyah saat dia sholat di belakang Nabi lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Gak ada yang bisa mengalahkan ke ketakwaan, ketinggian derajat yang namanya bukan sahabat dibandingkan dengan sahabat. Tabi'in, sehebat apapun ilmu, setakwa apapun tabi'in, tidak bisa. Apalagi orang-orang setelahnya. Maka Nabi mengatakan, La tasubu ashabi. Jangan kalian mencaci, mencela sahabatku. Kata Nabi, Lau anna ahadakum. Seandainya salah seorang kalian, kata Nabi, memiliki emas sebesar gunung Uhud. Ha? Lalu summa anfaqa fi sabilillah ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Maka tidak akan bisa menandingi menandingi infaknya sahabat walaupun hanya satu genggam makanan ataupun separuh genggaman dari infaknya para sahabat. Kita infak sebesar gunung Uhud, emas. Sahabat cuma makanan satu genggaman, nggak bisa dikalahkan. Apa yang membuat mereka tidak bisa terkalahkan? Al iman alati waqara fil qalb iman yang ada dalam hati mereka dan keutamaan pertemuan mereka dengan Rasulullah. Maka apa definisi sahabatnya, kawan? Definisi sahabat. Definisi sahabat adalah ada tiga poin yang harus dicatat. Yang pertama, manlakian Nabi SAW. Itu orang yang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mukminan bihi beriman kepada Nabi dan yang ketiga, wa mata ala dalik dan meninggal di atas keimanan. Walau takhalalati riddah. Perhatikan ikhwan, walaupun terselingi dulu dengan murtad. Jadi kalau ada sahabat murtad lalu masuk Islam lagi. Walaupun masuk Islamnya setelah Nabi wafat. Tidak masalah. Misalnya ada sahabat beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia murtad dan Nabi telah wafat. Terus masuk Islam lagi, maka tetap dia seorang sahabat. Sama halnya ketika ada sahabat kecil bertemu Nabi, lalu saat dewasa Nabi sudah wafat dan dia beriman sampai wafat. Apakah dia sahabat? Tetap sahabat selama bertemu dengan Nabi. Tapi kalau murtad tidak balik lagi, sahabat bukan? Bukan sahabat namanya, orang kafir namanya. Ya. Apa siapa contohnya ikhwan? Contohnya Ubaidullah bin Jahsh. Subhanallah ya ikhwan. Inilah hidayah demikian mahal. Beliau itu suaminya Zainab binti Jahsh. Suaminya. Hijrah berdua. Suami istri untuk menjaga agama. Hijrah ke Habasyah jemaah. Di Habasyah suami ini murtad masuk Nasara murtad dan nggak balik lagi mati di atas kemurtadannya. Waliyadzubillah. Sedang hijrah loh jemaah. Maka jangan merasa aman dari makar Allah. Jangan merasa aman. Kita ini hidayah akan terus kita pegang sampai akhir hayat. Maka selalu memohon Rabbana la tuzik kulubana ba'da id hadaitana. Jangan sampai merasa. Nabi saja banyak doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maka antum jangan, oh saya nyesal sekarang. Kenapa enggak saya hidup di zaman Rasul? Supaya saya bela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum belum tentu jadi sahabat, jadi Abu Jahal gimana? Bisa jadi jadi Abu. Antum bersyukur sekarang jauh dari masa kenabian, tapi antum mengenal sunnah Nabi. Antum ada di atas sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kita nyesel, nyesel Ustaz anak nggak jadi hidup di zaman Nabi, anak kan bela itu. Abu Jahal kan anak cekek itu. Bisa jadi antum yang ada jadi Abu Jahalnya ya kawan. Ya, siapa tahu? Maka bersyukur. Ya, hidayah. Semoga Allah tetapkan kita di atas iman, di atas Islam dan di atas sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti atas definisi ini ini teka-teki ya, teka-teki ilmu tapi teka-teki teka-teki guyon. Kalau definisi ini berarti di Indonesia ini ada loh sahabat yang masih hidup. Antum perhatikan definisi sahabat tadi. Bertemu Nabi, ya kan? Teka-teki. Kalau menurut definisi ini di Indonesia ada loh sahabat. Di Jakarta. Punya pondok. Siapa? Punya pondok di Jakarta. Sahabat. Karena dia di YouTube pernah ngaku ketemu Nabi di belakang Nabi bahkan dia duduk. Gak berani nabrak lampu merah karena Nabi terus ngikutin gue katanya. <laughs> ya. Atau orang-orang sufi yang ngaku ketemu Nabi langsung. Ya. Tapi itu teka teki -teki guyonan ya kawan. Artinya ngaku-ngaku dusta kadzab ya ya kawan. Gak boleh kita mengimani seperti itu. Cuman definisi sahabat adalah tadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketemu Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas iman, di atas Islam walaupun pernah murtad. Pernah murtad namun tetap dia sebagai sahabat. Ma'udifa ila nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Terus yang keempat au sifatin atau sifat kholqiyatan kanat am khuluqiyah. Sifat baik secara fisik, kholqiyah itu fisik. Seperti badan Nabi ya, tidak tinggi, tidak pendek, rambut Nabi. Itu sifat fisik. Am atau khuluqiyah, sifat akhlak. Contohnya apa? aljud jud Pemberaninya Nabi. Ya, aljud jud Al-jud itu dermawan. asyujah syuja Pemberaninya Nabi atau nabi pemalu itu sifat akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas kata Ibnu Abbas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Itu sifat khuluqiyah. Jadi sifat nabi ada dua macam berarti. Apa yang pertama hewan sifat lah bahasa Arabnya. Sifat khol khulqiyah. Sifatun khulqiyatun. Yang kedua sifatun khuluqiyah. Khuluqiyah akhlak budi pekerti, akhlak. Kalau khalqiyah, fisik. Ya. Itulah hadis. Berarti sunnah menurut ulama hadis artinya ya hadis itu sendiri. Maka disilakan ada sunnah yang sahihah, ada sunnah yang dhaifah, ada sunnah yang maudhu'ah. Apa maksud sunnah ini? Yang dhaif, yang lemah, yang palsu, apa maksudnya berarti? Hadis. Hadis. Nama lainnya khobar. Nama lainnya asar. Kalau kita mau bedakan antara asar atau khobar atau hadis, maka bedanya adalah kalau asar setiap perkataan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kalau perkataan sahabat, perkataan tabi'in disebutnya asar. Kalau kita mau bedakan, kalau hadis yang disandarkannya kepada siapa tadi? Nabi. Demikian pula khabar Nah, kalau khabar setiap perkataan, perbuatan yang disandarkan secara umum baik kepada nabi ataupun kepada selain nabi dari kalangan sahabat atau tabi'in. Kalau khabar. Tapi kalau secara arti sama saja antara asar, khabar, hadis, asar, khabar, hadis dan sunnah. Tapi di situ perbedaannya apa tadi? Antara asar dengan hadis. Kalau asar perkataan perbuatan yang disandarkan hanya kepada sahabat atau tabi'in. Ya. Taib. Yang keempat jemaah. As-sunnatu inda ulama'il mu'taqad. As-sunnah inda ulama'il mu'taqad. Sunnah menurut ulama akidah. Apa itu artinya? Artinya al-aqidatu sahihah as-sabitatu bil kitab wa sunnah. Akidah yang lurus, akidah yang benar, yang sesuai berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Artinya akidah yang lurus. Maka ulama-ulama dulu kalau nulis akidah diberi eh, As-Sun As-Sunnah. Ya. Nggak, nggak usah pakai gelas ya, botol aja. Nggak usah pakai gelas. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan tentang arti sunnah ini diartikan akidah. Kata Imam Rajab, as-sunnah hiya ibaratun amma salima minas syubuhati fil i'tiqadat. Kata Imam Ibn Rajab, sunnah itu artinya ibarah amma salima minas syubuhat fil i'tiqadat. Ungkapan untuk menunjukkan seseorang terbebasnya dari penyimpangan di dalam akidah. Berarti akidah yang benar itu artinya sunnah. Akidah yang menyimpang berarti adalah akidah ahli bid'ah. Maka ulama dulu nama kitab akidah apa dinamakan? Sunnah. Contoh Imam Ahmad punya kitab namanya Sebutkan tiga kitab akidah yang diberi nama sekitar nama sunnah. Tak kasih kitab, buku. Si si angkat tangan si. Angkat tangan sih. Sebutkan nama tiga saja ya, tiga nama kitab masalah akidah yang atau kebanyakan tiga, kebanyakan enggak, yang namanya sunnah. Tiga kitab. Itu harusnya antum sudah ngaji justru tiga kitab ini minimal. Atau lanjutkan ya, anda sebutkan satu. Yang pertama Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani contohnya. Syarh Sunnah. Sunnah di sini yang akidah. Penjelasan akidah ahli sunnah. Nah, contoh. Yang keduanya, dua dan tiga. fadl. Antum. Sebentar, ini. Hah? Usul sunnah karya Imam Ahmad. Yang kedua. Ketiga. Usul sunnah karya. Ada dua. Satu lagi karya siapa? Syarah sunnah. Satu lagi karya. Al-Barbahari. Fadol. Masya Allah. Jadi secara sunnah ada dua. Ya, kalau Imam Muzani, Imam Al-Barbahari. Nah, Kalau usul sunnah yang satunya karya Imam Abu Bakar Al-Humaidi. Murid Imam Al-Humaidi ini gurunya Imam Al-Bukhari. Di kitab Sahih Imam Bukhari, pertama hadisnya beliau mengatakan hadatsana Al-Humaidi. Langsung gurunya beliau. Al-Humaidi. Termasuk juga Imam Al-Humaydi ini para jemaah ini gurunya para imam. Ya. Taib. Berarti kita simpulkan sunnah secara khusus, makna khusus ada berapa macam? Empat. Yang pertama as-sunnah inda eh? indal fuqaha. Yang kedua as-sunnah inda al-usuliyin. Yang ketiga as-sunnah inda al-muhaddisin, yang keempat as sunnah inda ulama'i al-mu'taqad, ulama ahli akidah. Nah, di sini ada perkataan Imam Ibn Rajab. Lihat di halaman 5, as-sunnah ibaratun amma salima minas syubuhati fil itikadat Sunnah itu adalah ungkapan yang menunjukkan selamatnya seorang dari syubhat, yakni penyimpangan fil itikadat di dalam akidah. Yang menarik ya ikhwan, anda bacakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Antum buka perkataan Imam Syafi'i ini di halaman di halaman tujuh ya kawan. Di halaman tujuh perkataan Syafi'i yang kita tahu bagaimana akidah beliau dan apa arti sunnah menurut Syafi'i. Yang menurut Syafi'i sunnah ini maknanya akidah. Kata beliau perhatikan, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu qal. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimallahu qala, dia berkata, Al-qawlu fi sunnah. Ada semua? Ada? Hah? Halaman 7. Ada? Coba buka dulu. Halaman 7. Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah qala. Ada? Baik. Al-qaulu fi sunnah. Al-qaul artinya kan perkataan. Maksud di sini akidah, keyakinan. Keyakinan fi sunnah di dalam masalah akidah. Oh. Allati ana alaiha. Yang aku meyakini di atas sunnah tersebut. Wa ra'aitu alaiha alladziina ra'aituhum dan juga saya melihat para ulama-ulama yang saya lihat misalnya Sufyan seperti Sufyan Sufyan yang mana ini karena ada dua Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Masruq As-Sauri kalau Syafi'i mengatakan Sufyan maknanya berarti gurunya jadi Sufyan Ibnu Uyainah itu guru sekaligus yakni rekannya Imam Syafi'i kan usianya nggak jauh jadi Sufyan ibnu Uyainah yang dimaksud, gurunya Syafi'i. Ya. Sufyan ibnu Uyainah yang pernah haji itu 80 kali. Jaman. Hajian itu 80 kali. Dan dia nggak pernah sombong dipanggil Pak Haji Sufyan. Haji Sufyan. Udah 80 kali hajian nggak pernah dipanggil Pak Haji Sufyan. 80 kali di kali terakhir, tahun terakhir hajian bila doanya, ya Allah, tiap tahun saya dikabulkan untuk berhaji. Ya. Tiap tahun dikabulkan berhaji. Maka tahun ini ya Allah, tahun besoknya nih, biarlah saya tidak haji ya Allah. Malu. Malu dia. Akhirnya tahun depannya beliau meninggal. <laughs> Memang tidak hajian lagi. Ya, subhanallah. Ini Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Siapa? Gurunya siapa? Al-Imam Syafi'i wa Malik juga gurunya beliau. Dan aku melihat orang yang ada di atas sunnah yakni akidah tersebut Malik wa ghairoha wa ghairohuma dan yang lain selain keduanya. Apa itu al-iqrar menetapkan bisyahadati alla ilaha illallah wa anna dan Rasulullah. Yaitu menetapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus wa Allaha ala arsyihi. Lihat akidahnya Syafi'i dan keyakinanku, keyakinan Sufyan, keyakinan Malik adalah bahwa Allah itu di mana? Di atas arasnya. Fisamaihi yaqrubu min khalqihi. Allah beristiwa di atas arasnya namun dekat dengan makhluknya. Demikian akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah itu, Allah itu di atas aras namun dekat dengan makhluk. Tidak berarti Allah jauh, tidak dekat. Wahuwa ma'akum aina kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan melebur jadi satu. Tapi Allah tahu di mana kalian berada. Ilmu Allah dimanapun berada. Hatta di WC tempat kotor, tempat najis Allah tahu. Tapi Allahnya fisama, Allah istiwa ala lars. Ini akidahnya Syafi'i. Akidahnya Malik. Apa kata Malik rahimahullah? Imam Malik mengatakan, Allahu fisama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di atas langit, tapi ilmunya di mana-mana tempat. Ilmunya di mana-mana tempat. Ya. Maka itu mana Allah bersama kalian, dimanapun kalian berada. Apalagi ayat bercerita tentang masalah ilmu saat itu. Ya, maka yang dimaksud bersama kita, dekat dengan kita, ilmu Allah. Kalau kepada orang-orang khusus, penjagaan Allah, perlindungan Allah. Ya. Perhatikan ia min khalqihi kaifa syaa. Allah dekat dengan makhluk sebagaimana kehendaki Allah. Bagaimana dekatnya Allah dengan makhluk? Allah Maha tahu bagaimananya. Wa yanzilu lihat akidah Syafi'i. Wa yanzilu ila sama'i dunya dan Allah turun. Aku meyakini kata Syafi'i Allah turun ke langit dunia. Dan ini Syafi'i menyebutnya sunnah. Ini semua ini sunnah. Apa makna sunnah di sini? Aqi, akidah. Kaifa syaa sebagaimana yang Allah kehendaki turunnya wa dzakara sairal i'tiqad lalu Syafi'i menyebutkan akidah-akidah yang lainnya. Yang kita bisa ambil pelajaran dari perkataan Syafi'i ini bahwa sunnah itu menurut para ulama salaf kita dahulu di antara maknanya adalah apa? Aqi, akidah dan kita meyakini bagaimana akidahnya Syafi'i, kita mengetahui bagaimana akidah Syafi'i tentang Allah, sifat Allah, turunnya Allah ke langit dunia. Ya. Maka inilah makna sunnah di antara sebagiannya adalah menurut ulama mu'taqad dia adalah akidah yang sahih, akidah yang lurus, akidahnya Rasul dan para sahabat dan orang yang berada di atasnya adalah dia disebut dengan ahli sunnah. Orang yang ada di atas akidah yang lurus, akidah Rasul, akidahnya para sahabat. Ya. Baik. Nah, kemudian para jemaah buka halaman 10. Setelah kita mengetahui bahwa sunnah ada arti umum, arti khusus. Lalu arti khusus pun ada empat pengertian sesuai dengan disiplin ilmu. Yang akan kita lebih fokuskan pembahasan kita adalah bukan masalah sunnah dari sisi akidah. Tapi sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah yang dikatakan adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pengertian sunnah menurut siapa cuma Kalau sebagai sumber hukum yang kedua ini, ya sunnah menurut ulama ahli hadis itu maknanya hadis. Jelas ya? Jadi sumber hukum adalah dua dan ayatnya di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa sunnah ini adalah hujah. Sunnah ini adalah masdar tasyri, sumber hukum syariat. Sunnah ini. Contohnya Allah Ta'ala selalu dalam Al-Quran menggandengkan antara Alkitab dengan As-Sunnah. Itu dengan kata-kata Al-Hikmah. Wa yu'allimu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ay As-Sunnah. Dan Allah juga mengatakan di antara ayat Al-Quran dengan berbagai macam bentuk pendalilan kalau sunnah adalah hujah. Antum catat sekarang judulnya Al-Adillah minal Quran allati tadullu ala hujiyyati sunnah. Al-adilah apa artinya al-adilah jamaah? Jama dari ha? dalil. Dalil-dalil minal Qur'ani dari Al-Qur'an allati tadullu yang menunjukkan ala hujiyyati sunnah atas kehujahan sunnah. Yani sunnah itu hujah, sumber agama. Sunnah itu. Dan derajatnya sama dengan Quran. Tidak boleh kita mengatakan Al-Quran dulu baru sunnah. Artinya kalau di Quran nggak ada kita cari baru kita cari di sunnah. Bukan begitu maknanya. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah sejajar. Maka prinsip kita Al-Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan taraktu ba'di amrain ma in tamassaktum bihima falan abada. Aku tinggalkan dua pusaka Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat selamanya. Dua perkara itu apa kata Nabi? Ah. Apa dua perkara itu? Taraktu fikum amrin ma in tamassaktum bihima. Kitabullah wa. Nabi tidak ngomong summa tapi wa. Ini yak tadi al-jam' menunjukkan sama-sama, enggak ada beda. Kitabullah wa sunnati kitab Allah dan sunnahku. Maka ini kedudukan sunnah dalam Quran ada dalam agama kita adalah dia masdar at tashri al-masdar ats-tsani. Memang urutannya kedua tapi kedudukan sama. Pertama Al-Qur'an kemudian as-sunnah. Nah, sekarang bentuk-bentuk pendirilannya ya. Yang pertama al-amru bi ta'ati rasul. Ya, ini dari Quran dulu ya. Perintah tentang mentaati Rasul, ini banyak sekali di Quran menunjukkan kehujahan sunnah sebagai sumber hukum. Banyak ayat, Qul Allah wa Rasul, wa Allah wa Rasulah. Nah, katakan Muhammad, taatilah Allah, taatilah dan Rasul, taatilah Allah dan Rasul, Qul Allah wa atiur Rasul. Ya, Qul Allah wa Rasul. Antum lihat situ banyak sekali ayat-ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur Rasul. Ini dalil menunjukkan apa? Kehujahan sun sunnah. Yang kedua ya kawan, halaman berapa berikutnya? Halaman 12. Al-wa'idus syadid ancaman yang sangat keras alaman yukhalifu amron nabi pada orang yang menyelisihi perintah nabi berarti menunjukkan bahwa as-sunnah ini hadis-hadis nabi merupakan sumber hukum yang harus kita ikuti Nah, ini ayatnya keras jemaah. Ayat di surah An-Nur ayat 63. Ancaman yang keras nih. Apa kata Allah? Falyahdhar. Hati-hati kata Allah. Hendalah takut kata Allah. Alladzina yukhalifuna an amrih. Itu orang yang menyelisihi perintah Rasul. Kata para ulama, an amrihi ay an amri Rasul. Perintah Rasul apa musibah yang akan didapatkan kalau orang menentang, menyelisih perintah Rasul? Kata Allah dua. Di dunia antusibahum fitnah. Antusibahum fitnah. Yang kedua di akhirat ayusibahum azabun alim. Dua. Hukuman bagi orang yang menyelisih perintah Rasul. Apa itu fitnah ikhwan Imam Ahmad Imam Ahmad. Lihat tafsiran beliau. Ajibtu kaum araful isnad wa Kata Imam Ahmad, saya heran dengan orang-orang itu yang mereka tahu sanad, tahu keabsahan hadis. Ini para ulama diantaranya. Namun wayadhabun yadhhabun ila ra'i Sufyan. Kalau di sini Sufyan Sufyan yang mana? Ah, jemaah. Sauri. Kalau sedang berbicara hadis, maka Sufyan yang dimaksud Sufyan bin Masruq As-Sauri. Kalau sedang berbicara fikih, apalagi yang ngomongnya Syafi'i, maka dia Sufyan ibnu Uyainah. Dua Sufyan. Nah antum punya anak namakan Sufyan tuh. Nama ulama. Tapi yang paling abdul nama Allah dulu. Nama Allah. Pakai ta'bid. Abdullah Abdurrahman. Ahabul asma ilallah. Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah Abdullah Abdurrahman. Kalau antum punya anak namanya Abdullah, berarti anak antum dicintai Allah. Subhanallah jemaah. Tidak mau, tidak mau. Kalau antum panggil anak antum untuk makan, nak makan nak. Panggilnya apa? Abdullah, makan nak. Abdurrahman, sini nak. Subhanallah. Nama Allah terus lengket dengan anak kita. Nama Allah kemana-mana terus mengikuti anak kita. Kenapa diganti Joni? Jepri, kenapa ya kawan? Kenapa? Kenapa coba? Harry, kenapa? Apalagi kalau khas ini apa? Kalau Petri, Petrus, Markius, apa itu sudah urusan mereka. Ini loh yang Lalu kalau tidak nama para nabi, ya kawan, namakan. Antum siapa yang enak? Yani namanya di antara kalangan para nabi Ibrahim, Zakaria, Yahya. Itu nama Yahya itu yang memberi nama, Nabi Yahya itu yang memberi namanya langsung Allah. Yahya. Subhanallah. Kenapa enggak anak, namakan anak antum Yahya? Anak sama dengan antum yang bernasib kurang bagus dalam masalah nama. Nama anak tuh Dadang jemaah. Karena kemarin tanya Ayah Ahmad. Ustaz, mau beli tiket nih nama antum siapa? Waduh anak malu kalau pakai nama asli. KTP anak namanya Dadang ya, orang Sunda. Sunda banget, Dadang, Cecep, Asep, Teten, Tedi, Toton, Tatan, Titin, Tutun. Itu namanya orang-orang Sunda. Tatang, Titing, Totong, Tutung. Ya, Aas, Ii, Uu, CS, e, Oos. Kenapa sih orang beri nama kok asal-asal gitu loh jemaah. Nama itu Allah akan panggil kita semua kelak di akhirat. Kita dipanggil dengan nama kita dan nama bapak-bapak kita. Maka namakan yang terbaik. Karena di dalam nama ada sebuah harapan doa. Kalau namakan anak kita soleh, kita berharap anak kita soleh. Kalau kita namakan anak kita nama para ambia, semoga memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana para ambia. Namakan. Kalau perempuan gampang, perempuan Masya Allah. Namakan Maryam wanita yang paling taat. Allah sampai sanjung dalam Quran Maryam binti Imran. Subhanallah. Kenapa malah dinamakan anak kita Yolanda atau Siti apa? Siti Jubaidah kan? <laughs> atau musyrikat? Si, Siti musyrikat. Musyrikat orang musyrik. Ada nama Siti musyrikat. Jadi dia memberi namanya itu jemaah Quran ditutup, mushaf ditutup, lalu dia merem, pas buka mushaf, pas dibaca musyrikat. Oh ya sudah musyrikat saja. Namanya kan ada musyrikat. Ya. Jadi sudahlah kalau kita yang sudah gagal nih orang-orang tua kita semoga Allah memberi rahmat. Allah mengampuni kesalahan orang tua kita yang sembarangan memberi nama kepada kita, kitanya. Kita ke depan. Ya. Kalau antum sudah tidak punya anak misalnya, ya, bagaimana caranya mempunyai anak lagi? supaya mulai memberi anak yang baik insya Allah. Ya. Kata Ibnu Abbas kepada para sahabat, tajawwaju fa inna khair hadhil umma aktsaruhum nisaan. Menikahlah kalian karena sebaik-baik umat ini pun paling banyak istrinya. Artinya apa? Ini bukan perintah poligami ini. Ibu-ibu jangan marah dulu dengan perkataan Ibnu Abbas ini. Artinya karena manusia yang terbaik saja Rasulullah. Maksudnya gitu. Karena manusia terbaik saja Rasulullah itu banyak istrinya. Maka kalian menikah. Satu saja dulu. Kan itu maksud hadis. Satu saja dulu. Nikah. Kalau mau nambah ya boleh. Kalau mampu. Bersyarat kan? Ya. Kalau istri satu saja pusing, tujuh keliling, pusing. Bagaimana mau nambah dua, tiga, empat? Jadi ya, jangan kita ini suka berkor-kor poligami hanya di medsos. Berani hanya di medsos. Kalau di grup saya sudah berani sekali. Kenyataannya penakut semua. Nggak ada yang berani. Hanya berani ngomong saya di medsos. Berani. Apalagi sudah ngomong hadapan istrinya. Oh, alas nggak berani ya. Jadi takut boleh, tapi jangan takut istri. Takut kita tidak sanggup berbuat. Hah? Takut tidak sanggup berbuat adil. Boleh jadi muwahid yang khaif. Muwahid yang takut. Takut apa? Bukan takut istri, takut tidak sanggup berbuat adil. Dan ini praktek Nabi. Nabi pernah menjadi seorang suami yang istrinya cuma satu saja. Siapa dia? Khadijah. Nabi setia. Tidak nikah lagi. Tapi juga Nabi memberi contoh sebagai suami yang istrinya banyak. Bagaimana Nabi menghadapi sikap istri-istri yang cemburu. Nabi sabar. Dan kita suami-suami ini wajib untuk bersabar. Karena memang demikian tabiatnya istri. Istri itu cuma, antum kalau punya istri rewel, cerewet, banyak ngomong, itu wah, alhamdulillah, itu istri yang normal. Demikian tabiatnya wanita. Khuliqat min dila wa awajuma bidilhin a'lahu. Yani wanita diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk yang paling atas. Wa awajma bidilhin a'lahu. Dan yang paling bengkoknya tulang rusuk yang bagian atas. Ini kinayah. Yang paling rusak istri ini atasnya. Apanya? lisannya, mulutnya cerewet, rewel. Itu normal. Alhamdulillah. Dan biasanya istri cerewet itu cuma Biasanya dia gesit. Rumah bersih, masakan selalu tersaji, anak sudah siap semua. Tapi istri yang diam itu cuma ya, rumah kotor diam, anak ngompol diam, sarapan daono diam, makan siang nggak ada diam. Kan stres antum istri seperti itu. Maka bersyukur cerewet normal berarti alhamdulillah. Ya. Baik. Nah, Imam Ahmad mengatakan, "Wa yadhhabuni la ra'i Sufyan." Eh malah dia mengikuti taklid kepada pendapat Sufyan. Dia padahal tahu bisa memilah-milah hadis mana sahih mana tidak sahih. Ini celaan Imam Ahmad kepada taklid buta. Ya. Ulama mujtahid nggak boleh taklid. Ya. Lalu Imam Ahmad membacakan firman Allah, "Falyahdhar فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ amri أَنْ تُصِبَهُمْ fitnah. Imam Ahmad tanya, "At-tarjim fitnah?" Kamu tahu tidak apa fitnah yang dimaksud? Orang kalau menyelisihi perintah Rasul akan terkena fitnah di dunia. at mal fitnah? Kalian tahu tidak apa itu fitnah? Ah, apa kata Imam Ahmad? Al-fitnatu asyirku. Fitnah ini kesesatan jemaah. Orang kalau sudah menyelisih perintah Rasul timbulnya kesesatan di dunia ini. Dia akan menyimpang dari jalan sunnah. Dia akan jatuh kepada bid'ah. Kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, bahkan dosa maksiat. Itu arti fitnah yang dimaksud dalam ayat. Ya. Maka kata Imam Ahmad, La'allahu idha radda ba'du qawlihi. Bisa jadi kalau orang menentang, menolak dari sabda-sabda Nabi, an yaqa'a fi qalbihi syai'un minal zaig fayahlak atau fayahlik bisa jadi dia akan masuk sesuatu dalam hatinya berupa penyimpangan lalu binasa dia. Maka Imam Ahmad berdalil dengan ayat ini menentang Rasul terkena fitnah, menyelisih Rasul terkena fitnah. Belum di akhirat au yusibahum adzabun alim. Ya. Taib. Yang ketiga, bentuk-bentuk pendilan Quran yang menunjukkan kehujahan sunnah, kehujahan hadis-hadis Nabi adalah nafyul khiyar anil mu'minin idha sadara hukmun an rasulillah nafyul khiyar tidak bolehnya mengambil alternatif atas orang-orang yang beriman tidak boleh tidak ada alternatif bagi orang yang beriman kalau sudah datang hukum dari siapa ah ida sadara kalau datang hukmun datang sebuah hukum an rasulillah dari siapa dari Rasulullah. Tidak boleh ada pilihan. Harus tunduk pasrah dengan mengatakan sami'na wa'a. Hah? Sami'na wa ta'na wa amanna wa sadaqna. Itu perkataan kita. Kalau datang hukum dari Rasul, sami'na wa ta'na wa amanna wa sadaqna. Itu dasarnya firman Allah, ikhwan. Satu di surah, yani Al-Ahzab. Yang kedua di surah Al-Hujurat. Wa makana li mu'min wala mu'minatin. Tidak pantas bagi orang beriman laki atau perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyarah. Dia memiliki ada alternatif lain min amrihim dalam perkara mereka. Ya, tidak boleh ada pilihan lain. Baik. Yang keempat, al-amru bi raddi ila rasul indan niza' perintah untuk mengembalikan kepada Rasul ketika ada perselisihan. Dan yang luar biasanya ayat ini kawan, dalilnya adalah di dalam ayat Allah mengatakan perhatikan fa in tanazza'tum fi syai'in. Pertamanya disuruh ya ayyuhalladzina amanu. Ingat ya kawan kalau ada ayat di Quran ya ayyuhalladzina amanu minimal ada dua pelajaran di situ. Kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu ada dua pelajaran. Pelajaran pertama bahwa ayat ini adalah madaniyah. Setiap ya ayyuhalladzina amanu madaniyah. Di Mekah itu metodenya bukan begitu. Kalau ayat-ayat makiyah metodenya umum, ya Yuhannas, ya ayyuhalladzina kafaru. Ya. Itu kalau di Mekah gertakannya itu mengerikan kalau di Mekah keras, tegas kalau di Mekah. Tapi kalau ayat-ayat yakni Madaniyah lembut. Lembut jemaah. Karena yang dihadapi adalah orang-orang sudah beriman. Tapi di Mekah yang dihadapi siapa? Abu Jahal. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada qul ya ayyuhan non muslim. Qul ya ayyuhal kafirun, kafir, kafir. Tapi memanggil orang kafir memang tidak boleh. Kafir, kemana lu? Misalnya. Memanggil orang kafir, tetap kita sopan. Nabi saja panggil pamannya Abu Talib, Ya Ammi, wahai pamanda, ayahanda, ibunda, kalau kita gitu kerabat, ya. Nabi saja dakwah kepada penguasa Romawi Heraklius yang agamanya Nasrani, apa kata Nabi? Ila Herakla azimir Rum kepada Heraklius penguasa Romawi. Nabi sebut loh gelarnya. Subhanallah. Maka kita dalam dakwah demikian jemaah. Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkar au oh, yakhsha. Mudah-mudahan kata Allah. Mudah-mudahan Fir'aun sadar, Fir'aun ingat, Fir'aun takut mudah-mudahan. Allah ngomong gitu loh, padahal Allah tahu. Allah tahu tidak kalau Firaun tidak akan beriman? Allah tahu tidak kalau Firaun akan mati dalam keadaan kafir? Tahu tidak? Tahu. Tapi kenapa Allah ngomong begitu kepada Nabi Musa, Nabi Harun? Mudah-mudahan saja dia sadar. Kenapa ya kawan? Karena Allah sedang mengajarkan metode dakwah kepada para ambia. Demikian pula dakwah kita ya cuma Lemah lembut. Panggil orang dengan gelarnya. Pak Kiai, Gus. Ya, kalau di sini mungkin Tuan Guru. Panggil. Berdakwah. Ya, apalagi hatta kepada kafir loh. Nabi memanggil dengan sopan. Ya. Mana tadi? Nah, fa intanazatum fi eh, taib. Pelajaran pertama apa tadi? Ayat itu madani, madaniyah. Pelajaran kedua, ketika Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada pelajaran apa? adalah kita diperintah untuk pasang telinga. Pasang telinga jemaah. Karena ada kebaikan yang akan Allah sampaikan dan akan ada keburukan yang akan Allah larang. Ada perintah, ada larangan di situ. Makanya qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza Allah yaqul" Apabila engkau mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" Wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, "Far'a sam'ak" buka telingamu. Perhatikan, pasang telingamu kata Nabi. Ya, kata Mu'ad bin siapa? Ibnu Mas'ud. Farasam, perhatikan, pasang baik-baik telingamu. Fa'innahu khairun yu'maru bih au syarrun yunha'an. Karena akan ada kebaikan yang akan Allah perintahkan atau akan ada keburukan yang akan Allah larang. Ya yuhaladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Apa ini? Perintah atau larangan? Hah? Perintah. Wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin. Pemimpin ada dua mah. Satu pemimpin penguasa, yang kedua pemimpin yakni para ulama. Yakni ulul amri itu dua makna. Yang pertama penguasa, presiden, raja yang memiliki kekuasaan sultan. Sultan jemaah dan syarat kita mentaati penguasa pemimpin kalau punya kekuasaan yang yakni penguasa kekuasaan yang azam menguasai secara memang mutlak di sebuah negeri bukan kekuasaan yang sifatnya fiktif antum tahu gerakan NII dulu ya dia pada punya presiden punya gubernur tapi fiktif dia buat negara di dalam negara Ustaz Abu Qatadah itu pernah jadi gubernurnya itu masuk NII banyak ustaz-ustaz kita juga masuk keluar. Ya. Jadi nggak masalah ya kawan. Orang kalau mantan-mantan sesat itu nggak masalah. Yang repot mantan <laughs> mantan aliran ini, aliran itu. Ya. kita, guru kita, Ustadz Abu Kota ada itu. Jadi gubernur, jadi Tasik itu. Masuk UNI, diangkat. Tapi fiktif cuma. Tidak ada kewajiban ketaatan kepada mereka. Taib. Lalu kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in. Dan kalau kalian berselisih dalam perhatikan fi syai'in dalam segala sesuatu. Ini syai'in ini nakirah. Nakirah fi siyaq eh, syar. Konteks kalimat nakirah fi siyaq syarat tufidul umum. Apapun urusan apapun, baik dunia, baik usuran akhirat, urusan agama, pokoknya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Ya. Tapi ini berarti menunjukkan hujiahnya sunnah, kehujahan sunnah. Yang kelima, jalur raddi ila rasul inda niza min mujibatil iman. Menjadikan mengembalikannya kepada rasul ketika perselisihan itu min mujibatil iman sebagai bentuk mewujudkan iman. Artinya orang yang beriman akan mengembalikan setiap permasalahan ketika terjadi perselisihan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Berarti maknanya orang yang tidak demikian tidak beriman, imma tidak sempurna imannya, ya. Imma memang imannya bisa jadi batal dengan sebab mungkin menolak syariat bisa jadi. Dua kemungkinan. Makanya Allah tutup ayat dengan apa? In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Dalil-dalil dari asar itu juga banyak ya berjemaah tentang kehujahan sunnah. Ini ada beberapa perkataan kita lewati semua. Kita masuk ke pembahasan baru. E, di sini juga ada perkataan para ulama kita, para imam. Ya, lihat di halaman 30, 24 cuma. Di halaman 24. Aqwalul a'immah fi wujubil ittiba'. Perkataan para imam wajibnya ittiba kepada sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih maka dia madhabku. Lalu kata beliau, "La yahillu." Tidak halal li ahadin bagi siapapun an ya'khudha bi qaulina mengambil fatwa-fatwa kami, berpendapat dengan fatwa-fatwa kami malam ya'lam min aina akhadnahu. Sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya menunjukkan kita diperintah kritis oleh Imam Abu Hanifah jangan taklid periksa fatwa ulama ini periksa perkataan imam ini. apa dasarnya kita diperintah kritis ya Ma. kata beliau haramun haram alaman man la ya ala man lam ya'rif dalili haram dia haram bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam memberikan fatwa namun dia an yuftiya bikalami tapi dia berfatwa dengan pendapat-pendapatku. Haram. Tidak diizinkan oleh Imam Abu Hanifah. Ini jangan kita ini bermuda-muda dengan perkataan yakni para ulama taklid dengan mereka. Eh. Lalu beliau mengatakan fa innana basyarun. Sesungguhnya kami ini hanya manusia biasa. Nakulul kaulal yaum, kita berpendapat hari ini wa narji'u anhu ghadan. Besoknya kita cabut lagi pendapat itu. Maka Imam Syafi'i punya kaul qadim, punya kaul jadid. Kaul jadid ini pendapat-pendapat beliau yang dia rujuk dari pendapat lama ketika beliau masih ada di Irak. Ketika Imam Syafi'i di Kufah di Irak, uh, di Baghdad. Jadi dulu tuh negara besar ya kawan, Baghdad. Itu beda Irak tuh itu negara-negara yang berpecah-pecah dulu. Basra, Irak, eh, Baghdad, Kufah. Ya. Imam Syafi'i di Baghdad. Ketika di Baghdad memberikan fatwa-fatwa dan itu namanya Qaul qadim Sampai di Mesir beliau rujuk semua di antara yang beliau rujuk. Maka kata Imam Abu Hanifah juga kepada muridnya, murid seniornya, yaitu Abu Yusuf, Yaqub Abu Yusuf. Kata Imam Abu Hanifah, hak ya Yaqub." Celaka kamu Yaqub. La taktub kullama tasma' minni. Jangan kamu catat setiap yang kamu dengar dari aku. Fa inni qad ara ya liom aku bisa jadi berfatwa hari ini sebuah fatwa wa trukuhu godan tapi besok aku cabut itu fatwa. Wa ara ra'ya ghadan wa trukuhu ba'da ghadin. Bisa jadi besoknya aku berfatwa, lusanya aku cabut lagi. Ini menunjukkan tawadunya para ulama. Ya. Taib. Imam Malik juga gitu. Inama ana basharun ukhti wa usib. Saya manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Lihat di halaman 25. Fanduru fi Maka perhatikanlah pendapatku. Fakullu ma kita buat sunnah. Oh, perkataan ini bukan perkataan kita. Perkataan imam-imam dulu juga ngomong sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Makanya demikian agung sunnah ini cuma jangan direndahkan. Anda lihat di Malang itu ada bakeri, ada to roti, toko kue, toko kue as-sunnah. Ini gimana nama sunnah dijadikan nama toko? Apa sunnah? Nasi goreng sunnah. Bakso Solo sunnah. Ya. Janganlah buat-buat untuk nama makanan seperti itu. Tapi jangan pula nasi goreng setan. Mie iblis. Ini juga tidak boleh. Takut nggak berkah zaman nama-nama gitu. Walaupun kita berhusnuzon kepada saudara kita, tujuannya sih bukan begitu. Menunjukkan tujuannya rasanya ajib kayak iblis gitu maksudnya. Pedesnya ajib kayak setan gitu maksudnya. Pedesnya yang iblis. Ada lagi mie ayam mie ayam jahanam itu ada ada pernah baca pelangnya. Apa mie jahanam? No, itu kalau itu tidak boleh coba. Takutnya istihza. bidinilah ta'ala bidinillah istihza memperolok agama, nggak boleh. Azan jam berapa ya? Hah? 12 ya? Oh, insya Allah. Bagus lah, masih lumayan, masih panjang. Maka, kalau ada snack, makan, enggak, cukup ya? Enggak usah ya? Nanti aja ya? Supaya enggak ganggu? Ah, barangkali ngantuk, yang ngantuk cuci muka dulu. Nah, Baik, kita lanjut. Fakullu mawafaqal kitab wa sunnah maka setiap perkataan yang sesuai Quran dan sunnah fakhudhu ambil kata Imam Malik. Namun wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah namun setiap perkataan yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah ya fatrukuhu tinggalkan. Berarti para imam kita itu melarang taklid tapi memerintah kita kritis untuk selalu berhujah, mencari hujah dalil. Imam Syafi'i malah, masya Allah perkataan beliau luar biasa. Lihat, kita buka coba perkataan beliau di di halaman yang eh, 27-nya. Perkataan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Imam Syafi'i. Idza sahal hadis fa madhhabi. Wa idza sahal hadis fadribu qaulil ha'iq kalau hadis itu sahih maka itulah madhab, itulah pendapatku. Aku berpegang dengan hadis sahih itu maksudnya. Wa idza sahlah hadis, kalau ada hadis sahih yang bertentangan dengan pendapatku maksudnya maka fadribu biqaulil haid, maka buanglah perkataanku kata Syafi'i. Buang fadribu, buanglah biqauli al haid. Buanglah perkataanku al haid. Haid itu ke kalau mau diterjemahkan tuh ke tong sampah, tapi jangan itulah dibuang yakni kebuang tempat yang jauh haid haid itu juga bisa bermana kebun ya, tempat-tempat kotor dan semisal buang campakkanlah subhanallah Imam Syafi'i rahimahullah lalu perkataan beliau yang lainnya yang keempat ajmal muslimun kaum muslimin umat Islam yakni ulama sepakat ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah bahwa kalau sudah jelas datang kepada dia sunnah Rasul hadis Rasul sahih maka kata beliau lam yahillu lahu tidak halal bagi dia an yad'ali li qauli ahadin minan nas tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut hadis tersebut demi membela demi mengikuti perkataan seseorang siapapun dia subhanallah demikian pula kata beliau idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah kalau kalian dapatkan dalam kitabku menyelisih sunnahnya Rasul, maka fakul lebih sunnah Rasul. Maka ambillah pendapat sunnah Rasul. Ambillah perkataan Rasul. Wada'u makultu. Tinggalkan perkataanku. Dalam kitab-kitabku tinggalkan, kata Imam Syafi'i. Nah, demikian kurang lebih Imam Ahmad juga. Lihat di halaman 28. Imam Ahmad katakan, La tuqalliduni. Jangan kalian taklid kepadaku wala tuqalid malikan wala syafi'iyah wala auza'i wala sauri dengan pula kalian taklid kepada syafi'i al auza'i ini semua ulama-ulama kibar jemaah imam cuman mereka ini karena tidak ada murid-muridnya yang menyebarkan ya sebenarnya Imam Lais bin Sa'ad imamnya Mesir yang sezaman dengan Imam Malik kalau menurut Syafi'i Lais Ibnu Sa'ad a'lam min Malik wa afqah min Malik. Jadi Lais bin Sa'ad seorang imam Mesir ya. Itu kata Imam Syafi'i lebih alim, lebih faqih daripada Imam Malik. Subhanallah, gurunya sendiri. Cuman karena Lais bin Sa'ad ini tidak ada yang di muridnya yang menyebarkan ajarannya. Sehingga ya ikhwan imam madhab itu kok cuma empat, bukan cuma empat, banyak. Cuma itulah yang masyhur Itulah yang paling banyak murid-muridnya menyebarkannya ajarannya. Maka sehingga dianggap imam empat. Sebenarnya bukan hanya empat. Banyak. Ini imam semua nih. Imam Al-Auza'i. Imam As-Sawri. Sufyan bin Masruq As-Sawri. Lalu kata Imam Ahmad. Wa khud min haithu akhadu. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Jelas ya? Baik. Nah sekarang bahasan kita masuk ke bahasan inti cuma. Inti bahasan kita di sini sekarang. Bagaimana kedudukan sunnah sebagai hukum berhukum dalam syariat kita. Ya. Yaitu kita bahasan mulai intinya dari mulai halaman 29. Jadi tadi itu masih basa-basi saja. Tadi itu. Ini intinya sekarang. Halaman 29. Ini kitab ini, kawan anak tulis belum selesai jadi antum jangan sampai disebar-sebarkan kepada orang yang memang ndak ndak ngaji kita-kita sekarang ini. Ya, jelas ya. Nggak perlu. Kecuali kalau sudah diterjemahkan, sudah bagus, baru. Ini hanya makalah masih belum rampung ini. Jelas ya? Jadi ini masih mentah ini. Ini masih belum dimatang, digodok, belum masih mentah. Maka ini nggak usah antum sebar-sebarkan. Kecuali kalau yang sudah ada terjemahnya nanti insya Allah barangkali semoga Allah berikan kekuatan kita untuk terjemahkan kemudian menyebarkan baru boleh. Jelas ya? Ini untuk antum saja konsumsi sendiri antum baca di rumah. Nanti antum WA ana kalau Ustaz ini halaman ini kok ana nggak paham apa artinya. Boleh. Antum WA ana, hubungi ana nanti berkaitan dengan kitab ini. Ya, karena ini kita tulis uh, dari kumpulan kita para ulama kemudian marojinya pun belum ana lengkap semuanya ana cantumkan. Jelas ya? Cuman kalau ada yang iskal Eh, baik dari segi arti atau makna boleh antum oh ya, ana minta kepanitiaan nomornya ya. Baik. Perhatikan ikhwan irtibatul Quran bi sunnah wa sunnah bil Quran. Bagaimana hubungan irtibatu keterkaitan antara Quran dengan sunnah dan antara sunnah dengan Al-Quran. Anna sunnah ma'al Quran laha salah satu ahwal. Sunnah dengan Quran hubungannya ada tiga keadaan. Ya, sunnah Quran keadaannya ada tiga keadaan. Hubungannya ada tiga keadaan. Yang pertama, antatiya sunnah bi ahkamin tumassilu ahkamal Quran. Yang pertama, sunnah datang membawa hukum yang juga hukum itu ada dalam Quran. Jadi sama-sama bawa hukum. Ya. Seperti jamrus sholah fil Quran wa sunnati aidan. Seperti sunnah memerintahkan sholat. Lah, Quran pun sama. Ada juga yang memerintahkan sholat. Sunnah datang membawa hukum perintah zakat. Quran pun sama. Ya. Maka ini makna yang pertama yakni keterkaitan Quran uh, sunnah dengan Quran atau sebaliknya adalah bahwa sunnah membawa hukum yang sama yang juga terdapat pada Quran. Lihat di halaman berikut, mislu amrillah taala bil muhafadati ala salawat. Contoh perintah Allah untuk menjaga salat, wasiam, puasa, zakat, wal haj. Wajatilah hadis juga datang hadis tak mau bis salat juga perintah salat Wasiam, wazzakah, walhaj. Ini sama-sama bawa hukum. Jelas ya? Dan ini tentu semakin menguatkan. Quran ada, di sunnah pun ada. Sama-sama kuat. Sama-sama semakin kuat terhadap hukum ini. Yang kedua contohnya, nah Allah ta'ala an uqukil walidain. Contoh Allah larang durhaka kepada orang tua. Mekuti rahim. Memutus tali kekerabatan. Allah larang di Quran. Wasu'il jiwar berbuat buruk kepada tetangga. Namun wanahan nabiyu, nabi juga disunah larang. Sama-sama datang larangan. Jelas ya? Baik. Yang kedua sekarang. An al-Qur'an bihkamin mujmalatin fatati as-sunnatu bitafasili hadal ijmal. Quran datang membawa hukum yang mujmalah. Apa mujmalah? Global Quran datang bahwa hukum masih global. Lalu datang sunnah merinci. Datang sunnah merinci yang global ini. Bisa dengan menghususkan yang umum atau membatasi yang masih mutlak atau menghususkan yang umum mengecualikan maksud maksud membatasi yang masih mutlak Nanti akan kita sebutkan dan ini bermakna yakni sunnah adalah penafsir Al-Qur'an. Jadi yang poin kedua, apa itu poin kan agak panjang bahasanya cuma. An yatiyal Qur'an ahkamin mujmalatin fatati sunnatu bitafasili hadzal ijmal. Ini kan kebanyakan ngomongannya nih, maka disingkat bahwa anna sunnah tufassirul Qur'an. Bahasa ringkasnya nih, anna sunnah tufassilul uh, eh, tufassiru tufassiru Quran sunnah menafsirkan Quran. Selesai. Baik, yang ketiga. Anta atiya sunnah bi ahkamin istiqlaliyah. Bahwa sunnah datang membawa hukum yang masih yang tersendiri. Istiqlaliyah itu istiklal itu kemerdekaan merdeka. Independen membawa hukum tersendiri mau maujudin fil Quran yang tidak ada dalam Quran. Tuh, berarti kalau kita cuma pegang Quran saja, agama nanti tidak akan sempurna kita amalkan. Karena ada hukum-hukum yang ada dalam hadis, yang ada dalam sunnah, namun tidak ada dalam Quran. Contoh jemaah di sini, dilarangnya mengawini dua perempuan sekaligus antara perempuan dengan bibinya. Atau kalau perempuan dengan saudaranya ada dalam Quran. Ada di Quran. Kita dilarangkan menikahi perempuan plus sekaligus kawin pula dengan adiknya. Poligami adik kakak nggak boleh. Adanya di mana itu? Di Quran ada itu. Tapi menggabungkan perempuan dengan bibinya, antum poligami, kawin sama perempuan, lalu bibinya juga dikawin, bibinya, tantenya dikawin juga, nggak boleh. Ada di Quran nggak? Ada di Quran, adanya di dalam sunnah. La yujma'u bainal mar'a wa ammatiha. Tidak boleh menggabungkan, jadi mempoligami. Tapi kalau nggak menggabungkan, nggak poligami, boleh, kawan. Seorang wanita meninggal, lalu seorang suaminya ini kawin sama adiknya, iparnya, boleh enggak? Boleh. Atau dicerai, kawin sama adiknya atau kakaknya, boleh enggak? Boleh. Atau dicerai, kawin sama bibinya, boleh tidak? Boleh. Wala yujma'u bainal mara wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh ngawini perempuan digabung sama bibinya dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Dari jadi dalam bahasa Arab tante dari pihak ibu namanya ah, namanya khalah. Tante dari pihak ibu ya, namanya khalah. Kalau paman namanya di pihak ibu namanya khal. Tapi kalau tante dari pihak bapak namanya amah. Amah. Tapi paman namanya am. Jelas ya? Kalau kita kan sama aja, tante dari pihak ibu, bapak sama aja kan? Tapi di Jawa ada loh, D, le, le sama D. Kalau di Jawa. Wa sama bibi dibedakan. Pak D sama Pak Le. Bu D sama Bu Le itu aja yang dibedakan di Jawa. Tapi di Arab nggak ada beda besar kecilnya sama, tapi pihaknya mana beda. Khalah atau khol, ammah atau am. Nah, contoh lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan binatang jalalah yang makanannya makanan pokoknya najis benda najis itu nggak ada dalam Quran ya demikian pula Nabi melarang lihat di halaman eh, uh, 22 jemaah hadis Abu Hurairah Nabi melarang setiap binatang yang bertaring dari jenis binatang buas Kata Nabi, kullu dhinabin minas siba. Setiap binatang yang memiliki taring dari jenis binatang buas, fa'akluhu haram. Maka memakannya haram. Ini di Quran gak ada jemaah. Di Quran gak ada. Maka haramnya anjing gak ada di Quran. Haramnya anjing ada di dalam hadis. Makanya dalam Mazhab maliki anjing hukumnya makruh. Tapi madhab jumhur hukumnya haram. Ini dia dasarnya. Perhatikan madhab maliki. Dia enggak menghalalkan ya. Memakruhkan. Makan anjing hukumnya makruh. Dan antum harus lapang dada. Ini masalah khilafiyah kalau ini. Jangan sampai antum menyesatkan ya orang yang memakruhkan anjing. Karena ada kalamnya. Khilaf tapi tentu antum wajib berpendapat, memilih pendapat yang rajih. Anjing haram. Nah, ini termasuk bertaring binatang buas. Ya. Harimau, haram apa halal? Apa hukum makan harimau? Sebelum antum makan, antum dimakan duluan sama dia. Cuma. Kata Imam dua batasannya dia. Bertaring dan buas. Ya jemaah, bertaring dan buas. Makanya di antara buruan yang bertaring ya, tapi halal di zaman Rasul para sahabat termasuk kita boleh yaitu berburu yang namanya ad-dubu' ad-dubu' Anda mencari di di internet di di gambar gitu ya klik ad-dubu' itu ad itu adalah buruan halal di zaman Rasul dan para sahabat. Dia memang seperti serigala, jam, tapi bukan serigala dia. Halal dimakan itu buruan orang Arab itu. Makanan orang Arab itu buruannya itu. ad Kalau bahasa kita nggak tahu anda salah baca atau enggak hiena ah hiena ya nah, bacanya apa hiena itu ya itu kan seperti sigala jemaah. Buaya, halal apa haram buaya? Nah. <laughs> ya, betul. hilap. Buaya itu kita punya kaidah. Kulul haywan ya'ishu fil bahri fa'akluhu halal hayyan wa maytan. Setiap hewan, bukan ikan, setiap hewan yang hidup di air maka memakannya halal baik hidup ataupun bangkai. Makanya bangkai akan kita bahas. Bangkai haram tapi ada bangkai yang halal yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Baik. Jadi binatang-binatang laut ya kawan, anjing, laut, babi, laut halal. Termasuk buaya karena buaya kan apa ya buaya darat? Ada nggak buaya darat? <laughs> Kayaknya buaya itu di air cuma. Ya. Makanya sahabat pernah makan ikan ambar, ikan se seperti rumah besarnya, ya besar. Itu selama dua pekan itu terdampar di pesisir dia makan ikan itu. Dibawa pulang ke Madinah, Rasul pun minta jatah, minta Rasul pun makan bangkai, bangkai ikan. Bangkai ikan besar. Ya. Maka dibolehkan. Jadi laut itu termasuk kawan apa saja yang ada di laut ini kaidahnya Termasuk putri duyung. Putri duyung itu disebut yakni insanul ma. Insanul ma kata dalam bahasa fikih. Atau disebut juga dia uh, eh, huriyatul bahar peri laut huriyatul bah. Hur itu kan bidadari, peri. Peri laut. Itu bukan manusia sebenarnya. Ikan cuman wajahnya ya bentuknya seperti manusia. Bukan kayak di video sinetron-sinetron itu yang yang apa? Gadis cantik ya jadi putri duyung. Antum aja mau kawin sama putri duyung itu mungkin. Ini putri duyung maknanya ikan. Halal tidak? Halal jemaah. Masya Allah. Syekh Fauzan berpatwa halal itu. Jadi setiap yang ada di laut. Baik. Kalau buaya ada khilaf ulama ya. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan halal beliau. Buaya. Tapi jemaah. Ngapain sih makan makanan aneh-aneh gitu? Ayam saya masih banyak macamnya. Bebek. Ya. Apalagi di daerah sini kemarin lewat Masya Allah ada apa? RW apalagi semacam itu. Ya hati-hati, memang apa namanya, kalaupun ada yang berpendapat madah memiliki itu memakruhkan, makruh itu kan sebaiknya ditinggalkan kan ya Jangan-jangan antum pakai madhab maliki sekarang ini. Antum syafi'i. Antum syafi'i. Nah. Bagi orang tuh yang mau coba-coba makan itu katakan antum nih syafi'i. Jangan sampai antum madhabnya maliki sekarang. Pindah madhab besar katanya gitu pindah madhab. Baik. Nah sekarang kita bahas tiga poin tadi, ya. Poin yang nomor duanya. Antum lihat di halaman yang ke-34. Bahwa sunnah itu tufasirul Quran. Ya. Sunnah menafsirkan Al-Quran. Halaman berapa? Hah? 34. Wa sunnatu tufassirul Qur'an. Dan sunnah adalah menafsirkan Quran. Yani datang Quran dengan hukum yang global, ya. Lalu datang sunnah me merincinya. Inilah makna bahwa as-sunnah itu tufassiru menafsirkan. Al-Quran, yakni Quran yang masih global. Baik. Di sini ada beberapa contoh yang dibawakan oleh para ulama berkaitan dengan masalah sunnah itu menafsirkan Quran secara umum dulu. Belum secara rinci, secara umum dulu. Yani para sahabat, para jemaah yang sudah ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab loh. Para sahabat kan sudah jelas lah jago-jago bahasa Arab. Mahir, pandai bahasa Arab. Wong dia orang Arab pasih. Tapi kalau berkaitan dengan ayat-ayat Quran, terkadang ada ayat yang mereka tidak paham. Sehingga harus datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah inilah bentuk kita kalau memahami Quran harus dengan pemahaman para salafus saleh. Karena jangankan kita coba. yang kita ngerti Quran pun dari terjemahannya misalnya. Hatta yang ngerti bahasa Arab, bahkan pas tanya para sahabat, terkadang banyak masalah yang iskal, dia datang kepada Nabi bertanya, apa maksudnya? Mal murad bi kalami lahi ta'ala hadha. Apa yang dimaksud dengan kalam Allah ini ya Rasulullah? Tanya dia kepada Rasulullah. Contohnya ketika turun firman Allah di surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan imannya dengan dolim, dengan dosa mereka mendapat jaminan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Beriman, bertauhid yang tidak mencampurkan iman dan tauhid dengan dosa. Para sahabat bingung jemaah. Dolim kan maknanya dosa. Berarti kalau kita mau, menjami, menja, mau mendapat jaminan keamanan, tidak boleh dosa sama sekali. Siapa yang mampu? Makanya mereka datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Ayuna lam yadlim nafsahu. Ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak berbuat dosa? Sementara kata Allah dalam ayat, orang yang hanya mendapatkan jamin keamanan yang tidak mencampurkan iman dengan dosa. Siapa di antara kami ya Rasul yang mampu? Lalu kata Nabi, dosa itu bukan bukan dosa biasa itu. Kata Nabi, laisa kama taqulun. Bukan itu yang kalian maksud. Bukan seperti itu maksudnya. Awalam tasma' kaula rajulin salih Apakah kalian gak dengar perkataan orang saleh yaitu Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku jangan berbuat syirik karena syirik adalah dolim yang paling besar. Jadi dolim dalam ayat apa artinya? Hah? Syirik. Berarti terjemahannya orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan itu maksud ayat. Tuh baru sadar, baru tahu sekarang. Demikian sahabat, bagaimana dengan kita coba? Jadi ini banyak contoh-contoh di sini. Namun kita tinggalkan, kita lewati. Ya. Jelas ya? Contoh lagi, apa maksud dari sebuah firman Allah lalu Nabi menjelaskan. Ya, Maka demikianlah. Nah sekarang lihat di halaman yang ke-28, eh, 38 coba. Ya. Ini bagaimana sunnah menafsirkan Al-Quran. Sunnah menafsirkan Quran itu dengan empat penafsiran. Sunnah menafsirkan Quran dengan empat penafsiran. Yang pertama, bayanu ijmalil Quran. Ayo terjemahkan. Bayanu ijmalil Quran. Terjemahkan menjelaskan hukum Quran yang masih ijmal, yang masih glo global. Ya. Bagaimana maksudnya? Di dalam Quran diperintah salat. Ya, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Diperintah oleh Al-Qur'an kita salat. Namun bagaimana tata cara salat dijelaskan oleh sunnah. Berapa nisab zakat dijelaskan oleh sunnah. Apa harta yang harus dizakati dijelaskan oleh sunnah. Quran tidak menjelaskan, global masih. Dan banyak hal-hal semacam ini. Jumlah rokaat sholat nggak ada dalam Quran. Jumlah rokaat loh jemaah. Duhur empat rokaat, asar empat rokaat nggak ada dalam Quran. Ya. Yeah. Haji ke Baitullah juga. Bagi yang mampu al Mama al apa makna mampu? Dijelaskan oleh sunnah. Apa arti mampu ya kawan? Arti mampu. Arti mampu al-qudrah wa zad. Arti mampu adalah kemampuan fisik dan bekal. Jadi ya, kalau ada orang misalnya kaya tapi lemah nggak bisa jalan, nggak wajib haji. Nggak wajib haji, tapi dia boleh perhatikan ya kawan, boleh dia untuk membadalkan melakukan haji secara niabah kepada orang lain dengan dikasih biaya orang tersebut. Walaupun dia masih hidup ya. Tapi kalau orangnya masih hidup, miskin, tidak mampu ke Mekah untuk haji dan dia masih hidup, miskin, nggak perlu dibadal-badalin. Karena badal itu bagi yang hidup namun tidak mampu karena fisik boleh dibadalkan. Tapi kalau oh, sudah meninggal baik miskin waktu masih hidup, mampu atau tidak mampu, tidak peduli. Kalau sudah meninggal, bebas boleh badal. Jadi badal itu hati-hati. Kalau masih hidup syaratnya apa? Kalau masih hidup orangnya. Tidak mampu secara fisik. Kalau tidak mampu secara bekal, boleh tidak dibadalkan? Lah, nggak ada wajib dia untuk haji umrah. Nggak ada wajib dia. Dia nggak mampu kok. Kecuali kalau meninggal baru badalkan bentuk kita untuk berbuat baik kepada mayit. Ya. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan. Takhsisu umumil Quran. Coba terjemahkan. Angkat tangan yang bisa terjemahkan. Takhsisu umumil Quran. Fadol. Ahsantum. Nah, barakallahu fikum. Mengkhususkan, makna mengkhususkan itu mengecualikan. Mengkhususkan hukum-hukum Quran yang masih umum. Misalnya di Quran bicara umum. Contoh tentang bangkai. Allah berfirman, Hurimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai, wadam, dan darah. Walamul khinzir dan daging babi Oh, berarti yang haram cuma dagingnya toh. Kalau kulitnya boleh. Yang haram cuma dagingnya kan yang Allah sebut daging. Berarti kukunya boleh, tanduknya boleh. Berarti bulunya boleh, kan cuman daging. Gimana jawaban antum? Ah. Ini syubhat ini. Iya, tapi jawab syubhat ini apa jawaban antum? Quran menyebut daging min babit taglib Quran menyebut daging karena secara umum saja. Karena yang paling banyak digunakan oleh manusia, apanya? Daging. Dan biasa, menyebut umum ini biasa. Ya, dalam Quran, baik dalam hadis, hadis ya, ala sabilil umum. Atau ala sabil, yakni secara kebanyakan. Min babil, min babil taglib. Tapi bukan berarti hanya daging lah, semuanya haram apa yang ada pada babi, ya minyaknya, ya lemaknya. Taib Lalu wa ma'uhilla li bi. Dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Nah, pembahasan kita ikhwan, bangkai ini umum. Umum, mananya umum apa? Antum harus pahami yang namanya umum berarti ya semua bangkai. Allah haramkan semua bangkai. Allah haramkan semua darah. Namun ternyata datang hadis mengecualikan ada bangkai yang halal. Tuh. Kalau kita paham ini, masya Allah. Jadi dalam hadis Abu Hurairah, kita baca hadis ini jemaah. Sa'ala rajulun Rasulullah SAW. Jadi hadis ini nanti mengecualikan ada bangkai yang halal. Kata Abu Hurairah, seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah. Pakola ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Inna narkabul bahar. Kami berlayar di lautan ya Rasulullah wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma dan kami sedikit bawa air, air minum sedikit. Fa in tawadhana bi atishna kalau kami wudu dengan air bekal kami, kami kehausan ya Rasul. Nah, sekarang boleh tidak apa yang tawadhu minal bahar? Boleh tidak ya Rasul kalau kami wudu dari air laut yang asin? Boleh tidak ya Rasul? Nabi ditanya, pertanyaannya apa coba? Coba antum ulangi pertanyaan sahabat kepada Nabi tadi. Boleh tidak apa? wudhu dari air laut? Itu kan pertanyaannya. Harusnya Nabi cukup jawab boleh. Selesai. Tapi Nabi tidak jawab gitu saja. Inilah yang namanya kaedah. Nabi jawab dengan kaedah. Kenapa kita belajar selalu kaedah? Ini loh rahasianya kawan. Banyak dalil Quran, hadis, Quran, hadis, rata-rata yang diajarkan itu adalah bentuk sebagai kaedah. supaya cerdas umat ini. Makanya sahabat berguru cuma tiga tahun kepada Rasul, tapi menjadi ulama besar. Sahabat berguru kepada Nabi sebentar, tapi mereka jadi ulama-ulama kibar. Kenapa? Karena mereka paham kaidah-kaidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ini, Nabi tidak katakan boleh. Orang kalau dijawab boleh jemaah akan masih butuh pertanyaan. Rasul, kalau mandi boleh ndak? Ya Rasul, kalau buat minum boleh ndak? Terus nanya. Tapi dengan kaidah orang menjadi cerdas. Nabi jawab dengan kaidah. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini kaidah ini. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Dengan kaidah ini luar biasa banyak hukum-hukum di bawahnya. Dan pertanyaan Nabi dilihatnya cuma satu masalah. Kok jawabnya banyak? Kaidah. Jadi kata Nabi, air laut itu suci ini sebagai bentuk jawaban Nabi agar nanti kalau dia tanya bagaimana dengan mandi, boleh tidak pakai mandi junub? Apa jawabannya? Terjawab belum? Sudah terjawab. Namanya air suci berarti boleh untuk mandi, boleh untuk wudhu, boleh untuk minum, boleh untuk macam-macam. Namanya suci. Ya. Lalu Nabi jawab lagi, al-hillu maitatuhu. Dan juga bangkainya halal. Bangkai laut halal cuman. Maka ini sebagai bentuk pengecualian terhadap Quran tentang bangkai. Ya. Lalu dalam hadis yang lain pun tentang darah. Ya. Kata Nabi, uhilat lana damani wa maitatan. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Amma ad-damani adapun dua darah, adapun ammal maitatani adapun dua bangkai al-hutu wal jarad. Bangkai ikan, nih ya, bangkai laut, dan bangkai belalang. Ya, kalau antum nemu belalang mati halal itu. Atau kalau antum belalang, gimana cara sembelihnya? Tidak usah sembelih. Ya bangkainya pun halal. Belalang mau disembelih lagi pula. Terus mana dua darah yang halal? Au amma damani adapun dua darah kata Nabi al kabidu tihal yaitu limpa dan ati. Limpa itu darah, tapi darah yang halal, darah yang sudah beku. Limpa dan ati. Masya Allah jawab. Berarti darah yang haram, darah yang mengalir. Di Jawa suka dijadik di apa? Di dipadatkan. Apa namanya? Mana yang orang Solo mana? Ada orang Solo? Hah? Eh, dideh. dideh. Boleh tidak dideh? Tidak boleh. Yang halal cuman al-kabidu tihal. Ya. yang limpa dan ati. Maka ini halal. Termasuk yang halal, darah yang halal ada satu lagi. Yaitu sesuai dengan kaidah. Kaidahnya adalah Mala yazuju istiklalan yazuju taba'an. Sesuatu yang ketika sesuatu, eh Masya Allah kok enak sini Enak begini, tapi sesuatu yang haram ketika sendiri menjadi halal ketika sebagai pengikut. Terjemah? Menjual janin kambing yang dalam perut induknya haram. Dan itu jual beli goror. Karena tidak jelas. Tidak boleh. Tapi menjual janin sebagai pengikut karena dia mengikut kepada induknya. Ini dijual bersama induknya, boleh tidak? Boleh. Jual kambing yang bunting. Kalau kambing tidak bunting sejuta. Tapi karena ada induknya tambah 500 ribu. Berarti di harga berapa nih yang janinnya? 500 ribu kan? tapi Kalau dijual saja 500, mau janinnya aja boleh enggak? Enggak boleh. Karena itu goror. Tapi ketika menjadi pengikut menjadi boleh. Jelas ya, mah Asuransi haram. Karena ada unsur kedoliman. Ketika kita bayar premi, lalu terjadi kecelakaan, sampai ratusan juta celaka dia biar rumah sakit, maka yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ya semuanya rugi lah jamaah, yang celaka ya rugi lah. Itulah rusaknya, rusaknya asuransi jamaah. Ketika dia bayar premi, bayar premi, bayar premi katanya. Lalu antum nggak celaka, selamat. Rugi apa enggak? Rugi Ustaz katanya. Subhanallah. Orang selamat kok rugi. Ya rugi bayar premi katanya tiap bulan sekian. Jadi maunya celaka maunya. Subhanallah. Jadi itu doling namun ketika asuransi sebagai pengikut halal. Antum beli tiket. Tapi tiket nggak bisa dicopot tuh. Asuransinya ngikut itu. Tiket sama asuransinya. Pak, tiket saja. Anda bisa pak. Ini harus sama asuransinya. Ya sudah. Halal tidak asuransinya? Halal. Makan ulat. Makan ulat halal apa haram? Haram ya itu hasyarat ya. Makan semut. Nggak boleh. Tapi kalau makan apel ada ulatnya, boleh tidak? <laughs> boleh. Yang tidak boleh itu antum makan ulatnya. Ulat dimakan, sama apel dimakan. <laughs> Tapi ulatnya di dalam kita tidak tahu ya sudahlah, lek saya. Jelas ya, Ma? Ziarah kubur sengaja jauh nggak boleh hatta ke kubur Nabi nggak boleh. Tapi kalau antum di Masjid Nabawi, kubur Nabi cuma selangkah, boleh tidak? Boleh. Karena ziarah kubur ke Nabi hanya pengikut. Yang intinya antum ziarah masjidnya. Jelas ya, mah? Nah sekarang, darah tadi. Halal apa haram darah? Ah, Halal, darah haram. Darah haram. Tapi ketika darah ngikut kepada daging dan tulang, ngikut. Antum goreng ayam, itu biasalah yang jomblo-jomblo goreng sendiri. Ya, goreng ayam itu kadang-kadang keluar darah enggak di ininya? Eh? Keluar darah. Halal, Oh, ini darah haram gimana caranya? Dibuang saja sudah. Lah, halal darah seperti itu. Karena itu darah yang ngikut. Jelas ya? Baik. Ya. 10.30 tanya jawab. Eh 11.30. Contoh lagi di sini percuma tentang mahram ya. Ini anak tulis sengaja anak kasih warna beda-beda di sini. Halaman 40. Ini Al-Quran bercerita atau membahas tentang mahram, wanita-wanita yang haram, yang haram dikawin. Di antaranya khurimat alaikum ummahatukum ibu. Wabanatukum anak perempuan. Wa khawatukum saudari perempuan. Wa ammatukum bibi dari pihak bapak, wa khalatukum bibi tante dari pihak ibu. Wabanatul akh putrinya saudara kita, Ini ponakan. Wabanatul banatul ukht putrinya dari saudari kita sama ponakan. Lalu wa ummahatukum allati arduanakum Ibu-ibu yang telah menyusui, yang ibu susu. Wa khawatukum min dan saudara-saudari eh, saudari karena persusuan. Mahram. Wa ummahatu nisaikum mertua dan mertua itu jamaah itu mahram selamanya. Jadi nggak ada istilah mantan mertua, nggak ada istilah mantan mertua. Yang ada mantan istri. Tapi mantan mertua tidak ada. Karena mahram itu ada yang mu'abad untuk selamanya dan ada yang mu'akad sementara. Tapi nanti bisa jadi bukan mahram. Sementara tak mahram. Tapi ada mahram yang selamanya abadi sepanjang hayat. Mahram selamanya. Dan itu ada empat. Yang pertama, eh, uh, ada tiga yang mu'abad. Yang pertama, mahram karena nasab yang kedua mahram karena musaharah pernikahan. Dan yang ketiga mahram karena persusuan. Ini abadi. Ya. Yang mahram karena nasab, antum cara menghafalnya gampang. Cara menghafal mahram nasab adalah semua kerabat kita selain sepupu. Semua kerabat kita ke atas, ke bawah. Kerabat lain juga orang tua kita. Semua kerabat, ibu, ke bawah, putri, cucu, nenek, ke atas ya ke samping saudari, bibi-bibi. Semua itu mahram kita kecuali sepupu, kemurnakan Mahram bukan ponakan, mahram. Kecuali sepupu, jemaah. Jadi semuanya ada sembilan itu. Baik. Yang kedua pernikahan. Ini abadi pernikahan, muabad selamanya. Ada empat ini. Mertua, ibu tiri, anak tiri, dan menantu. Itu semuanya mahram kita. Namun ibu anak tiri ini jamaah menjadi mahram ketika kita sudah jima dengan ibunya. Misalnya kita kawin sama janda punya anak perempuan, gadis. Lalu janda ini meninggal. Dan kita sama janda ini belum jima. Baru ijab kobul nih janda kena serangan jantung, mati. Lalu punya anak gadisnya lumayan cantik juga, kita kawin lagi. Boleh enggak? Boleh. Langsung boleh, langsung saja. Nggak usah nunggu-nunggu masa iddah. Laki-laki nggak ada nunggu masa iddah. langsung kawin. Boleh. Tapi kalau sudah jima sama ibunya, maka anak tiri ini adalah mahram kita abadi selamanya. Jelas ya? Adapun kalau ibu tiri, yakni istri dari bapak kita, kita punya bapak, bapak ini kawin lagi sama perempuan. Baru ijab kobul, bapaknya si fulan ini meninggal. Tinggallah janda ibu tiri dia kan berarti boleh nggak nikah sama janda nih bapaknya belum jima sama nih istrinya boleh tidak kalau ibu tiri kita semata-mata ijab kabul saja itu sudah mengharamkan untuk selamanya karena sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua kepada bapak kita tidak boleh jelas ya tapi kalau anak tiri boleh selama belum jima kita lanjutkan wa ummahatun nisaikum mertua ya wa rabaibkum allati fi ini anak-anak tiri allati fi hujurikum yang ada di asuhan kalian min nisaikum dari istri kalian allati dakhaltum bina yang sudah jima ya lam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Kalau kalian belum jima sama ibunya, anak tiri boleh kalian kawini. Ya. Wa halailu abnaikum dan istri-istri anak kalian. Siapa nanti? Istri anak kita. Istri anak kita siapa? Menantu dan menantu-menantu anak kalian. Ya. Wa in tajmu bainal ukhtaini wa an tajmu bainal ukhtaini dan juga menggabungkan dua yang bersaudara nggak boleh. Baik. Ila maqad salaf kecuali yang telah berlalu. Perhatikan para jemaah di halaman 41 saya garis merah ya wa uhilla ada enggak saya garis merah sengaja wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum kata Allah dan halal bagi kalian wanita kalian kawini selain yang disebutkan di atas berarti wanita manapun halal betul pokok selain yang disebutkan di atas iya ternyata ada hadis yang menghususkan, mengecualikan itu siapa tadi? Menggabungkan wanita dengan bi bi bibinya. Jelas ya? Ini contoh. Jadi hadis mengecualikan dalil-dalil atau hukum yang masih umum dalam Al-Qur'an. contoh yang lain masih di halaman itu firman Allah di halaman 41 jemaah, "Yusikumullahu fi auladikum lidza kamitsul hadrun sayyid." Menurut ayat namanya anak pasti dapat warisan, umum. Allah wasiatkan kalian, anak kalian laki-laki dapat dua bagian anak perempuan. Ternyata dalam hadis tidak setiap anak dapat waris. Kalau anaknya kafir beda agama nggak dapat waris. Berarti hadis ini sebagai bentuk apa terhadap ayat Quran tadi? pengkhusus atau pengecuali. Kita lanjut yang ketiga. Sunnah menafsirkan Quran yang ketiga, taqidul mutlakil Quran, membatasi hukum Quran yang masih mutlak Contohnya asari asarik kau pencuri. Pencuri laki-laki perempuan kata Allah faqtu'u aydiyahuma. Maka potong kedua tangan mereka. Ini mutlak dianggap ada batasannya. Jadi antum mau potong di sini boleh, potong di sini boleh, di situ boleh. Ini namanya mutlak. Mutlak tuh nggak mutlak itu artinya lepas, enggak ada enggak ada pembatasan. Enggak ada ukurannya mutlak itu. Maka datang hadis membatasi. Jadi potong tangan ketika pencuri itu dalam hadis tidak sembarangan di mana. Di sini nggak boleh, di sini nggak boleh. Dalam hadis di sini, ya, yakni datang hadis ila rusri di pergelangan. Itu pun syaratnya tiga. Pencuri dipotong tangan, syaratnya tiga. Yang pertama, an yasrik hada asarik min hirzihi. Mencurinya sang pencuri ini mencurinya harus dari tempatnya, tempat penyimpanannya. Kalau mencuri emas dari tempat penyimpanan emas. Kalau mencuri uang ya dari tempat nyimpan uang. Jelas ya, Ma? Kalau mencuri mobil ya dari garasi tempat penyimpanan mobilnya. Kecuali kalau di Saudi Arabia. Karena kebiasaan adat mereka nyimpan mobil di luaran, di pinggir jalan. Jadi dikembalikan kepada adat kebiasaannya ya tempat penyimpanan ini. Kalau seorang kebiasaan menyimpannya itu manusia secara umum secara adat menyimpan itu di otak, di laci, di berangkas, di kunci. Nah, maksudnya mencuri di situ. Itu syarat pertama. Kalau mencuri barang di toko yakni di mana? Di dalam toko dan ditutup pintu tokonya, baru dia bongkar pintu itu, ah di situ mencurinya. Syarat kedua yakni an yakun yablughun nisab mencapai nisab jumlah yang dicuri. Berapa? Rubu' dinar. Seperempat dinar. Satu dinar itu 4 gram seperempat 4 gram seperempat Kalau satu gramnya emas 1 juta, berarti sekitar 4 juta seperempat Nah, berapa seperempat dari 4 juta seperempat Hah? 1 juta lebih ya? Atau 2 jutaan? Nyampe 2 juta? Enggak ya? 1 juta setengah ya? Kurang lebih lah ya? Maka nisab pencurian dipotong tangan kalau mencuri mencapai satu juta setengah. Pokoknya seperempat dinar saja. Kalau emas itu sekitar satu gram lebih ya jemaah. Ya. Berarti kalau mencuri telur misalnya dipotong tangan tidak? Kalau satu truk potong tangan. Mencuri telur satu truk. mencuri pena, pulpen. tangan. Hah? Kalau penanya dari emas harganya 7 juta, potong tangan tidak? Potong tangan. Jelas ya? Nah, syarat yang ketiga laisa fihi syubhah. Tidak ada syubhat ketika mencuri. Jadi mencuri itu memang niatnya mencuri bukan niat nagih utang. Ada orang yang nagih utang namun caranya mencuri jemaah. Karena dia sudah tidak sanggup lagi sudah. Ya jemaah ya, ada karyawan satu tahun gak digaji, gaji per bulan dia dua dua juta. Per tahun berarti dia dapat berapa? Dua puluh empat juta. Dia masuk ke rumah bosnya, dia satunya di rumah bosnya, dia curi uang berapa? Berapa? Dua puluh empat juta dia. Di situ padahal ada uang seratus juta itu dia nggak mau. Di situ ada uang 100 juta, dia nggak mau. Pokoknya saya curi cuman berapa? Dihitung dulu tuh. <laughs> Dihitung dulu. Cuman 24 juta diambil. Ini namanya apa nih? Nagi utang. Maka ini nggak dipotong tangan orang seperti ini. Karena dia tidak niat mencuri. Dia niat menagih utang. Jelas ya? Baik. Yang keempat terakhir. Nashul Quran bisunnah. Yaitu Al-Quran dihapus oleh sunnah. Ada ulama yang tidak setuju. dan antaranya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tidak setuju. Jadi sunnah tidak bisa menghapus Quran. Namun yang benar para jamaah bahwa sunnah itu bisa menghapus hukum Quran. Karena yang dihapuskan adalah kandungan hukum yang dihapus. Sementara kalau Al-Quran sendiri bisa dihapus oleh Quran dalam kandungan hukumnya, maka otomatis sunnah pun kalau soheh bisa dong menghapus kandungan hukum Quran. Karena kalau masalah kandungan hukum sama saja antara Quran dan sunnah. Jadi bisa kita beda-bedakan. Memang dalam masalah subutiyah, penetapan Quran memang lebih kuat daripada sunnah. Tapi kalau dalam masalah kandungan hukum bisa dihapus sebagaimana Quran, bisa dihapus oleh Quran atau sunnah bisa dihapus oleh Quran atau Quran bisa dihapus oleh sunnah atau sunnah bisa dihapus oleh sunnah itu sendiri. Ini babnya apa? Nasikh man mansukh. Ya, wallahu taala alam. Ini di antara poin-poin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Taib ada sesi soal jawab. Saya tanya dulu untuk mendapatkan hadiah. Untuk ibu-ibu bagaimana caranya? Hah? nggak usah. Coba kasih Bu ibu-ibu miknya, terus kita yang laki-laki dulu, yang ikhwan dulu. Untuk ikhwan. Ah, taib. Untuk ikhwan ya, pertanyaannya. Uh, sebutkan arti sunnah secara bahasa. Angkat tangan. Aywa. Asirah wa asirah atau at at-tori at Ini artinya apa? Per, perjalanan hidup atau jalan. Nah, Sebutkan arti sunnah secara umum. Umum. Makna yang umum bukan khusus yang umum. Fadhol. Sudah ada mic Ibu? Hah? Taib. Ibu-ibu coba sebutkan arti sunnah secara umum. Halo, ibu-ibu ada? Halo? Jadi yang mau jawab angkat tangan dan mic-nya kasih kepada yang angkat tangan. Fadol. Ada? Tapi kita lempar kepada ikhwan. Ayo. Arti secara umum. Artis sunnah secara umum ya. Lah, lah. lah. Hah? Lah, lah ya akhi. Panitia tidak jawab. panitian harus jawab. Hah? Coba antum, fadol. Antum. Hah? Nah, apa ulangi? Syariat agama. Agama, ya, syariat atau agama secara umum uh, atau Islam itu sendiri. Nah, betul. Taib. Ada berapa macam pembagian arti sunnah secara istilah, eh, secara khusus? Ada perbagian. Hah? Angkat tangan dulu, angkat tangan nanti kita tanya. Yang angkat tangan biasanya kan banyak. Nanti kita tunjuk salah satu saja. Angkat tangan. Fadol. Empat, satu. Sunnah menurut. Terus. Mantap. Kalau bisa, jangan lihat buku ya kawan. Bisa ya? Enggak lihat buku, coba. Nah, sekarang coba sebutkan. Mat ta'rifus sunnah indal fukoha. Sebutkan arti sunnah menurut ulama ahli fikih. Lala angkat tangan, nggak mau. La nuridul kalam, nurid Arab lihat. Antum sudah dapat nggak boleh. Yang lain, ya Fajar. Yang lain. Apa arti sunnah menurut ulama fikih? Fadol, antum. Bisa anda lihat buku apa arti sunnah? Bahasa Indonesia saja. Apa arti sunnah menurut ulama fikih? Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak tidak tidak apa? Tidak, hah? Tidak berpahala. Tidak berdoa. Ah, betul. Sunnah menurut ulama li hadis. Irfayat. Aywa. persetujuan. Sifat Nabi ada berapa? Eh, bentar, nanti, nanti. Nih, nih. Tonton. Sifat Nabi ada berapa? Umahat, ibu-ibu. Sifat Nabi, tadi ada disebutkan, ada dua. Sebutkan sifat tersebut. Apa ini? Oh, insyaAllah. Halo, ibu-ibu. Sebentar, ibu-ibu kita lempar. Ibu-ibu, sifat Nabi itu ada dua tadi. Apa yang pertama, apa yang kedua? Tapi kita lempar kepada Bapak. Ah, antum tadi yang yang katakan mana? Antum ya? Fadhol. Hah? Irfa sautak ya akhil karim. Fisik dan ahlak bahasa Arabnya. Kholqiyah wa Fadhol. Sebutkan sunnah menurut ulama usul. Ah. Sunnah menurut ulama usul. Yang sudah dapat tadi ya, jangan angkat tangan lagi. Yang belum saja. Ayo. Setiap apa? Setiap coba angkat tangan antum? Ya Allah. Ulama usul ya, usuliyin ya. Hmm. Setiap perintah setiap perintah yang harus diapakan atau enggak harus? Ah, Sa'du, Sa'du, bantu, bantu. Antum, Fadul, angkat tangan dulu. Ah. ah. perintah agama yang tidak harus dilaksanakan. Fadol. Ya. Selamat, selamat. Kasih kasih ke ibunya, kasih. Ada berapa keterkaitan sunnah terhadap Quran? Keterkaitannya, rutibat sunnah dengan Quran. Ada berapa? Angkat tangan. hubungan sunnah dengan Quran atau fungsi sunnah terhadap Quran. Tadi memang banyak taksimat ya, pembagian-pembagian itu harus antum harus cermat itu pembagian-pembagian. betul Tiga. Sebutkan yang pertama. Membawa hukum yang juga Quran bawa hukum. Yang kedua. Lalu datang sunnah me merinci. Terus tiga, tersendiri yang tidak terdapat di dalam Quran Fadol. Nah sekarang ada berapa macam bentuk penafsiran sunnah terhadap Quran? Ada berapa macam? Fadol. Ada berapa? Empat. Satu. Satu dua, tiga, enam, empat, menghapus kandungan hukum Al-Quran. Fadol. Sebutkan contoh kalau sunnah itu mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Contoh misalnya Quran mengharamkan ini, lalu sunnah mengecualikan. Ayo bu, sudah saya bantu itu. Quran mengharamkan apa, lalu sunnah mengecualikan. Ada yang halalnya. Ayo bu, Lempar. Lempar. Laki-laki, kawan. Angkat tangan. Si, si, si. Mana? Ayo antum, fadol Ikhwan, sebentar. Itu kalau kalau lagi begini ini, angkat tangan aja. Walaupun antum tidak tahu. Walaupun udah angkat tangan. Kan belum tentu antum ditunjuk itu loh, ikhwan. Tapi membuat anak semangat, antum tangan semua. Kan yang ditunjuk cuma satu. Angkat tangan saja. Ya, paham ya? Antum, ini bukan untuk anak. Nanti ada ustad-ustad lain. Angkat tangan siapa yang tahu gini-gini. Angkat tangan semua. Ustadnya bingung kan akhirnya. Antum. Kan gitu akhirnya. Jelas ya? Fadol. Bangkai lalu lalu sunnah mengecualikan ada bangkai yang halal yaitu belalang dan ikan fadol. Contoh yang kedua. Ayo. Ah, yang sudah jangan angkat tangan. Ya. Ini Sudah dapat. Yang belum. Belum ya? Fadol. Hah? Apa? Darah. Halalkan darah apa? Limpa dan ati. Fadol. ayakum. Sebutkan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sunnah atau bentuk pendalilan bahwa sunnah itu hujah dalam agama. Salah satu bentuk pendalilan aja. Bahasa Indonesia boleh. Kalau bahasa Arabnya lebih mantap lagi, tapi Indonesia enggak apa-apa. Angkat tangan. <laughs> Cuma satu yang angkat tangan. Hah? Antum belum dapat ya? Eh, Kontrol. Apa? Ah, ancaman bagi yang menyelisih perintah roh, Rasul. Fadol. Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ibu, sebutkan judul kajian kita ini. Coba. Saking kepengennya saya ngasih hadiah sama ibu-ibu. Sebutkan judul kajian kita. Ayo jawab. Jangan-jangan baca judul salah jemaah. Tapi ibu-ibu, fadol. Apa katanya? Ya, Bu. Apa? Diulang. Apa judul kajian kita? Nah, dapat hadiah tata busana wanita. Fadol. Kasih. Untuk ibu-ibu lagi. Ah ini tentang pernikahan. Ah, yang jomblo ada yang jomblo? Ah, taip. Mungkin ini kajian. Tapi untuk ibu-ibu, sebutkan tiga mahram atau bentuk mahram yang selamanya ada tiga. Mah, sebab-sebab mahram ada tiga. Sebutkan yang tiga ini. Yang saya jawab dulu yang pertama mahrum karena nasab. Nah, karena hubungan nasab. Yang duanya sebutkan ibu-ibu. Yang kedua? Yang pertama mahram karena nasab ya, itu abadi selamanya itu. Yang kedua? Ya. pernikahan musahara ya terus yang ketiga persusuan. nah kasih hadiah motor. apa ya ini aja nih ibu-ibu lagi sebutkan mahram karena pernikahan yang abadi selamanya sebutkan ada berapa dulu sebutkan mahram karena sebab pernikahan. Baik, apa? Anak menantu ya boleh. Fadhol. Baik, untuk ikhwan di antara penafsiran Quran terhadap sunnah, eh, di antara penafsiran sunnah terhadap Quran, kita sebutkan ada empat. Cuman yang satu khilaf ulama. Di antara yang tidak setuju adalah Imam uh, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Sebutkan apa itu yang diperselisihkan ulama tafsiran Quran, sunnah terhadap Quran. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ayo. Ah. Hah? sunnah menghapus hukum al Al-Quran. Tidak. Yani ada ulama khilaf yang tidak setuju. Namun yang benar, bahwa sunnah bisa menghukum, menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran. Berdoa dapat hadiah belum? Belum. Oh gitu, oh iya. Ya, Ada waktu masih? Baik, fadal. Ada waktu? untuk soal, soal jawab ini nanti tidak akan dibuang ya berarti di kesempatan malam atau besok ya tetap kita bisa bacakan ya.